Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله alhamdulillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Kita senantiasa memuja dan memuji Allah karena memang hanya dia yang pantas untuk dipuja. Hanya dia yang layak untuk dipuji. Dan kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dialah yang mencipta dan dia yang memiliki. Dan kita memohon pertolongan serta memohon ampunan hanya kepada sang pencipta. Setiap hari kita berbuat dosa, yang dosa itu terus bertumpuk dengan dosa-dosa yang lainnya. Maka tiada hal yang pantas dilakukan hamba kecuali beristighfar di setiap saat-saat dalam kehidupan ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena semua kesalahan yang kita lakukan kelak akan ada perhitungannya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab." man ya'mal su'an yudza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Barang siapa yang berbuat su, berbuat salah, berbuat kejahatan, pasti Allah akan membalas. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh maka tiada satupun makhluk yang dapat menyesatkan dia. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Khususnya di masa yang penuh dengan fitnah dan kekacauan ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kalian cepat-cepat beramal bersegera, berbuat, bertindak. Sebelum datang tuh fitnah-fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihul abdu mukminan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, paginya masih ikut kajian, masih sholat subuh, bisa jadi sorenya sudah kafir. Dan kafirnya sebagian orang masih beriman, masih sholat maghrib mungkin wa yusbihu kafiran paginya sudah kufur sudah kafir yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya dia jual sebagian atau dia jual agamanya dengan sebagian kecil dari kenikmatan dunia. Maka ma'asyar muslimin, kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa yang memberikan hidayah itu hanya Allah Jalla Jalla. Maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, fala hadiyalah. Tiada satupun manusia yang dapat memberikan hidayah kepada dia. Kadangkala kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama Allah ini, menjumpai dinding-dinding yang menjadi penghalang dakwah. Kita udah berusaha, kita udah macem-macem, tapi tetap aja kayak gitu. Ya nggak ada cara lain. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, Uduuni astajib lakum." Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan kata Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak untuk disembah. Tiada Tuhan yang benar kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Baginya segala kepemilikan. Baginya segala pujian. dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah adalah hamba utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan agama ini. Dan sebagai seorang muslim, ada satu konsekuensi yang terkadang dilupakan bagi para pengucap syahadat konsekuensi dia dia harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia harus meninggalkan larangan-larangan Nabi alaihi salatu wasallam dan dia harus percaya, percaya nih sama semua informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena pasti apa yang beliau sampaikan itu benar. Dan sebagai bukti kita seorang muslim kita mempercayainya. Dan juga yang terakhir Konsekuensi seorang muslim dia tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad SAW. alaihi Salat zuhur empat rakaat ya sudah. Jangan karena merasa sehat, kuat, zuhurnya tujuh rakaat. Gak benar. Mungkin niat dia baik, Ustaz saya mau beribadah. Oke Ustaz, yang kurus-kurus sholatnya empat rakaat, nggak apa-apa Ustaz. Tapi anak ini kerja Ustaz, bisa ngangkat beban itu 50 kilo. Masa sholatnya sama dengan yang sakit? Gimana jamaah? Boleh sholat duhur tujuh rakaat. Sholat bukan mencuri. Kalau mencuri iyalah, ini sholat ya. Ngabul. Karena kita umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan cara beliau. Mau pakai caranya Nabi Musa, nggak boleh. Mau pakai caranya Nabi Isa enggak? Nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah. Kita ini ada di hari tashrik. Eh? hari-hari yang masih Ya semua hari-hari itu indah sebenarnya Tapi Allah memilih beberapa hari itu sebagai hari-hari ibadah Kita dianjurkan banyak-banyak berzikir Banyak-banyak bertakbir di hari-hari ini maka jangan lupa untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Antum, berapa kali salawat sama Nabi dari tadi? Berapa? 2000? Nah, berapa kira-kira? nggak terhitung. Masya Allah. Ada orang-orang yang Masya Allah jemaah. Ya mungkin banyak seperti ini di Kendari ya. Yang salawatnya tidak terhitung. Masya Allah. Mungkin dia bersalawat, Ya Allah aku bersalawat kepada NabiMu sebanyak butiran pasir di pantai. Siapa yang bisa ngitung pasir di pantai? Allah Jalla Jalla Jalla. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Apa tema kita hari ini? Rumput tetangga lebih hijau. Kayaknya susah cari rumput di sini. Ah, dari tadi ada semuanya. <laughs> Timbunan ya? Hah? Timbunan. Iya. Jadi nggak ada rumput di sini kan. Kayaknya perlu diganti judulnya kalau nggak ada rumput di sini. <laughs> Tapi entah. Mungkin yang milih judul ini siapa? Ustaz Jejen yang milih. <laughs> Wallahu alam. Tapi yang jelas Ana bersyukur kepada antum semua yang hadir di tempat ini khususnya kepada Ustaz Jejen hafizahullah taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk untuk hadir dan bermuajah dengan antum semua. Istilah rumput tetangga lebih hijau adalah istilah yang sudah ma'ruf. Sebagian orang memandang kepada orang lain seakan-akan orang lain lebih nyaman hidupnya dari Seakan-akan kehidupan rumah tangganya lebih indah, lebih tentram. Karena dia tidak tahu dengan yang di dalamnya. Dia tahunya cuma sama rumputnya. Rumput itu di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar. Jadi kita ini memandang orang tuh dari luar. Kau nggak tahu di dalam dia nggak punya beras, Kau nggak tahu di rumah nggak punya kasur. Tapi kita lihat dari depan, oh udah masya Allah. Sebedah menjadi fitrah manusia, dia itu ingin menikah. Kita semua ingin menikah. Semua ingin memiliki rumah tangga. Bahkan yang sudah menikah pun masih ingin nikah lagi. Gitu, seperti itu. Nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ketauhidan Allah, Allah jadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Manusia memiliki pasangan hidup dari manusia sendiri. Bisa dibayangin ketika pasangan hidup kita dari bangsa jin. Bagaimana kalau seorang ente sudah menikah? Sudah. Punya anak? Punya. Mana? Nggak kelihatan. Istrinya? Ya nggak kelihatan juga. Allah jadikan pasangan hidup kita dari dari bangsa kita sendiri, dari manusia bukan dari binatang, bukan dari bangsa jin. Dan itu kecondongan Allah berikan. Ketika ada seorang lelaki condong kepada lelaki, dia enggak benar. Karena muncul manusia-manusia yang rusak fitrah. Bahkan di beberapa negeri kafir mereka meng mensahkan nikah sesama jenis. Disahkan dan itu bertentangan dengan fitrah, dengan akal, dan dengan hati. Kalau semua orang nikah dengan sesama jenis, kira-kira umur dunia berapa tahun? Nggak ada yang punya anak. Orang-orang tuanya mati, nggak punya anak karena laki sama laki nggak bakal punya anak, perempuan sama perempuan nggak akan punya anak. Maka tutup negeri itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri tujuannya apa? Litas kunu ilaiha. Agar kalian menjadi tentram, menjadi damai kepada Dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmat. Kalau bicara cinta dan kasih sayang itu Allah yang menjadikan. Sehingga banyak orang menikah padahal belum pacaran. Tapi Masya Allah, sampai mati berbahagia. Kok bisa? Kau itu cinta sama istrimu, padahal kau belum kenal dia. Katakan kepada dia, Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Sebagian orang Masya Allah, pacaran 6 tahun, 6 bulan menikah cerai. Saya sering ngasih contoh itu. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi ketika saya ke beberapa tempat di Jawa Tengah itu cerita kita makan malam dia cerita Ustaz Ustaz ngomong 6 bulan 6 tahun pacaran 6 bulan cerai Ustaz saya punya keponakan dia masih kerabat pacaran 5 tahun 5 hari cerai nah kita tuh besanan Ustaz ya keluarga itu belum pada pulang masih di rumahnya pengantin Udah serius. Ketika hubungan antara lelaki dengan wanita tidak diridhain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang berpikir menikah itu untuk mendapatkan buku hijau. Kalau sudah dapat buku hijau, ya udah. Padahal sebelumnya pacaran lima tahun halal haram nggak ada mereka semua terabas yang namanya pantangan-pantangan syariat itu. Maka ketika menikah, dapat buku hijau, yang ada adalah persiapan untuk bercerai. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Nabi SAW menganjurkan kita untuk menikah. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya ma'asyar syabab. Wahai para pemuda, ingat yang disuruh kawin siapa? Para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk menikah hendaklah dia menikah. Ini perintah untuk anak muda. Karena anak muda menghadapi masa yang sangat menakutkan nafsu dan syahwat yang membara, lingkungan yang tidak mendukung, apa solusinya? Nikah. Itu solusi yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kata Rasulullah SAW? Fa'innahu lil basar wa ahsanul farj. Menikah itu akan membuat orang bisa menahan pandangan. Kita ini kalau menikah, Masya Allah, Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau seorang lelaki melihat pemandangan yang membuat birahinya bangkit, kemana dia pergi? Kata Rasul Alaihi Wasallam, "Falyarji ila ahlih, pulang ke keluarganya. فَإِنَّ الَّذِي biha مِثَ الَّذِي biha, Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang ada di perempuan yang dia lihat tuh sama dengan yang dimiliki oleh istrinya. Nggak ada lebih hijau itu ceritanya nggak ada. Sama. Makanya sama Nabi SAW suruh pulang. Gimana Ustaz kalau nggak punya istri? Pulang kemana? Ya pulang ke masjid lah. Nah, nggak punya istri sini, pulang ke sini. Ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang salah tempat. Ketika nafsu bilahinya membara, dia kumpul sama teman-teman yang gak benar. Akhirnya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Suruh pulang. Itu salah satu tujuan menikah. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Di antara tujuan pernikahan itu disyariatkan adalah memperbanyak keturunan. Memperbanyak anak Kenapa kau memperbanyak anak? Karena itu salah satu bentuk kekuatan. Kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara ya mungkin militer. Tentunya ketika anggota tentaranya banyak lebih kuat dengan anggota tentara yang anggota tentaranya sedikit. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel Allah mengatakan waja'alnakum aktsara nafir. Dan kami jadikan kalian yang paling banyak jumlah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seorang lelaki yang hendak meminang wanita. Yang kata orang itu, Inni asabtum ra'atan dhata hasabin wa jamalin. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, aku nih dapat nih perempuan yang dia itu cantik dan berkedudukan tinggi. Cuma satu masalahnya. Dia itu mandul. Nggak bisa melahirkan. Sepertinya dia ini janda. Yang sudah nikah berkali-kali tidak punya anak. Apa Afa atazawwajuha? Apakah aku menikahin perempuan itu wahai Rasulullah SAW? Apa kata Nabi Wasallam? La, jangan. Lalu datang lagi orang Nabi kata dia. Tuh aku dapat perempuan kayak gini nih. Gimana menurutmu? Nabi melarang dia. Sampai ketiga Nabi melarang dia. Akhirnya Nabi Alaihi Wasallam mengatakan tazawwajul walud al wadud. Nikahilah wanita-wanita al-walud yang subur, al-wadud yang penyayang. Fa inni mukathir bikumul umam. Karena aku pada hari kiamat itu akan banyak-banyakan umat. Dengan banyaknya yang menjadi umat Nabi Alaihissalam, beliau akan berbahagia. Jadi tak kalah kita banyak anak nih, kadang-kadang orang kan bingung, eh, ente ini punya anak lagi, punya anak lagi. Iya, Kenapa? Apa yang mendorong ente ingin punya anak lagi? Ana ingin membuat Nabi Ana senang, berbahagia. Karena Nabi akan bangga-banggaan dengan umatnya. Aku kepingin umatnya Nabi jadi banyak. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, susah sekarang mendidik anak, Ustaz. Ada yang mengatakan ekonomi lagi lagi seret loh saat. itu dia. Gimana mau punya anak banyak subhanallah jamaah orang tua kita. Coba kita lihatlah, menengok ke kakek kita lah. Kebanyakan orang dulu itu anaknya banyak-banyak. Satu punya anak dua belas, Punya anak tujuh, Motor nggak punya. HP nggak punya. Kita lihat orang tua kita dulu. Dia Masya Allah televisi nggak punya, apa nggak punya. Makmur tapi hidup. Karena siapa yang ngasih rizki? Allah Jalla Jalal. Jadi setiap anak keluar itu sudah ada bagian rizkinya dari sang pencipta. Bukan bapaknya yang ngasih rizki. Allah Jalla Jalal mengingatkan. Nahnu narzukuhum wa iya. Kita yang ngasih rizki anak-anak kalian. Dan kita yang ngasih rizki kalian. Maka nggak perlu takut punya anak banyak. Alhamdulillah di Indonesia ini Indonesia ini memiliki 17.000 pulau lebih yang dihuni baru 6000 masih banyak tuh tanah kosong betul jemaah kita bicara kalau bicara oh takut sempit Indonesia jangan takut Indonesia masih luas dan kita lihat saudara kita yang di Papua kekurangan penduduk kurang penduduk mereka makanya antum bikin banyak kirim di sana ini untuk meng, mengapa kalau istilah negara itu Transmigrasi. Mengapa? Transmigrasi. Bukan transmigrasi. Mer pemerataan penduduk. Iya, kalau enggak Pulau Jawa bisa tenggelam nanti. Masih banyak pulau-pulau kosong. Makanya bismillah, jangan takut untuk punya anak yang banyak. Nabi bahagia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya punya ustaz, bukan ustaz saya, ustaz-ustaz saya. Karena saya nggak pernah jumpa sama beliau. Beliau punya anak 27 dari satu istri. Ibu-ibu siap-siap ibu-ibu di atas insya Jangan takut antum. Nah, sekarang orang masya Allah, ustadz itu ustadz ya, ustadz itu kelebihannya ustadz itu satu. Pemasukannya tidak jelas, pengeluarannya jelas. Tapi punya anak 20 juta, hidup semua aja mah hidup masya Allah sekolah jadi orang semuanya jadi orang itu anak-anaknya satu. Masya Allah ketika kita punya ilmunya ya Allah kita yakin boleh keluarga berencana itu boleh artinya berencana ini berencana punya anak delapan berencana punya anak sembilan itu boleh jemaah nggak apa-apa dan kita kalau nggak punya perencanaan juga nggak bener kadang-kala kan ada yang masya Allah ibu-ibu itu punya anak, punya anak, punya anak, terus punya anak. Akhirnya nggak bisa ngurusin, juga nggak benar. Jadi mengatur kelahiran di dalam Islam itu dianjurkan, tapi tidak membatasi kelahiran, diatur kelahirannya supaya ibunya juga nggak susah. Kita lihat putri Nabi alaihi salatu wassalam Fatimah punya anak Hasan. Jarak umurnya Hasan dan Husain itu cuma satu masa nif, satu masa haid setelah nifas Fatimah radhiyallahu taala anha terus datang bulan sekali langsung jadi Husain. Jadi batasannya pendek nggak ada masalah sebenarnya. Tapi memang kadang kadangkala orang tua susah untuk mendidik nggak masalah. Tapi tujuan pernikahan ingat memperbanyak keturunan. Urusan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan kita berusaha. Karena ada orang-orang kaya berduit konglomerat. Masya Allah Duitnya mau dimakan orang satu kampung gak habis. Punya anak cuma satu. Narkoba lagi. Satu narkoba. Subhanallah. Ada orang-orang Masya Allah. Ya penghasilannya bisa disebut gak jelas. Punya anak sembilan. Semuanya hafidul Quranil Karim. Kita lihat. Masalahnya di duit. Bukan. Masalahnya di kitanya nih. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Ketika mau bikin anak, baca doa. Banyak orang bikin anak gak pernah baca doa. Anaknya jadi, ya gak bener. Digodain setan terus. Apa doanya kalau mau bikin anak? Bismillah. Allahumma ini saya ini sudah 20 tahun nikah gak tahu doanya <laughs> gimana tuh doanya dipelajarin dia makanya kalau bisa tuh sebelum menikah ada ada kursus lah. Nanti Mu'ad bin Jabal kalau bisa bikin pelatihan pranikah. Iya, maksudnya itu diajarin karena sebagian orang ini nanti ini kita akan lihat banyak orang menikah sebentar cerai, menikah sebentar cerai. Karena nggak siap dia menghadapi pernikahan itu. Maka doa ketika bikin anak mohon kepada Allah SWT itu insya Allah akan menjadikan Allah menjaga anak-anak kita. Yang jelas tadi menikah untuk menjaga kehormatan kedua pasangan itu. Kemudian menikah itu pada hakikatnya menutupi kekurangan kita. Laki-laki itu kalau nggak ada istrinya nggak sempurna tuh. Perempuan nggak ada suaminya juga kurang pas. Bahkan Allah Jalla Jalaluh memisalkan suami istri ini dengan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum. Tuh perempuan-perempuan itu pakaian buat kalian, pakaian. Bisa dibayangin antum kalau datang pengajian gak pakai pakaian. Kan gak, gak nyaman dilihat. Antum akan kepanasan, kedinginan. Hunna libasul lakum wa antum dan kalian para laki adalah pakaian buat para wanita. Kemudian sebaik-baiknya perhiasan dunia ini apa? Mobil mewah, rumah mewah. Nah, tapi istri yang soleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dunia mata' wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunia, al-mar'atu soleh." Istri yang soleh. Kemudian nikah itu termasuk cara cari rizki. Insya Allah. Gimana? Orang dengan menikah, Allah lapangkan rizkinya. Nah, Allah berfirman di surat An-Nur ayat 32. Allah mengatakan, Wa ankihul ayama minkum. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله Kata Allah Jalla Jal, kalian kawinkan Tuh perempuan-perempuan yang nggak punya suami, lelaki-lelaki yang nggak punya istri, kalian kawinkan. Dari budak-budak kalian yang soleh ya, dari hamba-hamba sahaya kalian yang soleh, kawinkan kan? Gimana kalau nggak mampu? Iya kunu fuqara. Bagaimana kalau kondisi mereka fakir? Yughnihimullah min fadlih. Yang akan bikin kaya itu Allah Jalla Jalla. Jadi kalau kita menikah dalam kondisi banyak orang-orang mau menikah selalu ngomong, Ustaz, anak ini belum punya rumah. anak ini belum punya pekerjaan tetap. Nggak ada syarat kalau mau menikah itu harus punya pekerjaan tetap. Tapi syaratnya kalau mau menikah harus tetap bekerja. Nggak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Dan itu yang seharusnya menjadi patokan ketika orang menikah. alhamdulillah, anak bekerja. Rizki ya kadang kala dapat, kadang kala nggak dapat. Bismillah, antum cari perempuan yang siap menerima antum. Kemudian Nabi Alaihissalam menekankan nih pada para pemuda khususnya yang dia takut menikah sampai umur 30 tahun belum menikah, 32 belum menikah karena merasa belum siap, belum siap, belum siap. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun haqqun 'ala Allahi aunu." Ada tiga jenis manusia yang Allah berjanji akan menolong mereka. Yang pertama al-mujahid fi sabilillah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-mukatab budak yang ingin membebaskan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga wanakihu yuridul afaf dan seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Niatnya benar. Kau kenapa nikah? Anak kayaknya nggak kuat udah nggak tahan. Anak mau nikah kau masih belum punya rumah. Kadang-kadang orang tua kan seperti itu ngomong. Nah, kau kerjaanmu belum tetap. Bilang, Umi, ya tolong ridhoi aku. Mi. Allah janji mau bantu aku kalau aku menikah untuk menjaga kehormatan diri. Itu janji Allah. Maka insya Allah Allah akan mudahkan. Menikahlah. Allah akan bantu kita. Cuma nggak tahu, anak dengar di mana? Di Sulawesi ini, menikah itu mahal Mahal Betul. Mahal sekali ya. Masya Allah. Baik, kalau kita bicara mahal, kita bicara perempuan yang kayak apa yang kita akan nikahin. Pilih-pilih, boleh kita pilih. Yang laki, saya ngomong sama bapak-bapak. Kalau mencari istri, yang pertama, cari yang gimana? Yang enak sama hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena empat hal. Ya. Kita kasih mukaddimah ini nih, ini penting nih. Karena kalau kita sudah masuk ke mukaddimah ini, nanti jangan ngelihat rumput tetangga lagi. Tuh istri pilihanmu sudah. Istrinya tetangga, ya milik tetangga yang tidak dapat lihat-lihat Orang kok kok nggak menikah sama dia dulunya. Makanya Memilih pasangan hidup, baik lelaki perempuan itu sangat penting. Karena ada tiga hal penting dalam kehidupan ini yang harus kita pikirkan. Yang dua, kita tidak bisa ikut-ikut. Yang pertama, peristiwa penting bagi manusia adalah kelahiran di dunia Itu peristiwa penting dia. Dia terlahir di dunia Peristiwa kedua, menikah. Peristiwa tiga, kematian. Kalau lahir sama mati kita nggak bisa ikut-ikutan. Maksudnya ya mati tanggal sekian, tanggal sekian mau gimana. Tapi kalau menikah itu masih ada usaha dari kita. Walaupun semua tentunya berjalan dengan takdir Allah SWT. Kita bisa milih. Nggak sembarangan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi memberikan arahan-arahan kepada umatnya. Kau kalau menikah kayak gini nih, biar nantinya nggak ngelihat rumput tetangga. Gini nih, kalau lelaki mau menikah, yang pertama carilah wanita yang agamanya baik. Nabi SAW sebuah hadis yang kita semua insya Allah hafal. Tungkahul mar'ah li arba. Nikahlah wanita karena empat hal. Yang pertama karena kecantikannya. Wanita itu dinikahin karena empat hal. Karena kecantikan. Hmm. Kenapa engkau pilih wanita itu? Masya Allah Ustaz. Di kampung anak, dia tuh yang paling cantik Ustaz. Masya Allah. Iyalah, ada orang menikah karena seperti itu. Dia melihat dia tuh karena cantiknya dia menikah. Orang yang seperti ini hati-hati. Karena kecantikan perempuan itu tidak bertahan lama. Ketika kita menikah dengan wanita, karena jarang ketemu, jarang ketemu, kelihatan cantik. Tapi ketika setahun dua tahun dia perhatikan istrinya, eh ternyata kau biasa-biasa aja. Hah, itu dia. Karena udah biasa ngeliat. Tapi kalau jarang tuh kayak istrinya tetangga. Kan jarang kelihatan. Oh, Allah, cantik banget dia. Padahal lebih cantik istri ente. Cuma karena tiap hari ngelihat. Maka hati-hati. Ketika memilih wanita, ada lelaki menikah karena melihat cantiknya perempuan itu. Wanita, Masya Allah, ketika baru menikah, biasalah. Namanya anak gadis dia tubuhnya indah, tapi setelah dua tahun udah hamil, udah punya anak nyusuin yang awalnya beratnya 48, insyaallah dua tahun 84. Jangan antum itu antum penyebabnya seperti itu. Ya kita harus terima. Tapi kalau yang menjadi pendorong kita menikahin dia itu karena cantiknya, kita akan bosan. Kita lihat ya Allah, Makanya Nabi mengatakan ada yang menikah karena kecantikan. Yang kedua lima lihat. Karena hartanya. Kenapa kau kawin sama fulan? Ustaz, anak nih Ustaz. Sudah 20 tahun hidup susah Ustaz. Makanya anak cari janda-janda kaya nggak apa-apa. Ada kayak gitu yang menikah kayak gitu. Ibu-ibu kalau ada lelaki yang kayak gini jangan diterima. Nah, karena lelaki yang menikah karena harta itu biasanya dia akan memanfaatkan istri. Istrinya itu jadi sapi perah. Hanya untuk diambil duitnya. Katanya, apa istilahnya? Dikasih uang disayang, nggak dikasih uang ditendang untuk perempuan. Nah, hati-hati. Orang tua juga ketika melihat ada lelaki yang ambisinya dunia, jangan. Karena kesian sama anak kita kalau dinikahin dengan lelaki seperti itu. Yang ketiga lihasabiha. Perempuan itu dinikahin karena faktor keturunannya. Yaitu yang ada garis ningrat ya. Insya Allah anaknya bupati, anaknya mantan anaknya raja atau apa. Seperti itu. Kemudian yang keempat. Agama Nabi sebutkan yang keempat. Lidinia. Karena banyak orang menjadikan agama sebagai standar terakhir. Ente mau yang gimana? Ana mau yang cantik, kaya, Performa, Ya, kalau bisa agamanya yang bagus. Kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting tiga ini ada. Nah, Banyak orang seperti itu ya. Agama tuh pilihan terakhir buat dia. Padahal agama nih yang terpenting. Kalau kau ingin bahagia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fadfar bidatidin taribatnya." Kalau kau ingin bahagia, ingin selamat tuh dari debu tanahmu, tanganmu, maka nikahilah yang agamanya bagus. Karena kalau agama istri kita bagus, tambah tahun tambah cantik istri Ada istilah cinta karena cantik, ada cantik karena cinta. Cinta karena cantik, ada cantik karena cinta. Sama jemaah. Apa bedanya? Siapa yang menjawab jawab? Anak afwan nggak bawa hadiah nih jamaah. Baik, siapa yang mau jawab? Fabel, Antum udah nikah? Belum. <laughs> Janganlah. <laughs> Ini buat yang udah nikah nih khusus Nah, mana yang udah nikah? Cinta karena cantik, cantik karena cinta. Masya Allah. Ya, Fabel. Gimana? Tunggu, Masya Allah. Anda dengar suaranya patok-patok. Suaranya antum gak kedengaran. <laughs> Baik, yang keras sedikit bang. Nah. Fadol, berdiri nggak apa-apa. Tuh, tuh ada mic tuh biar nyaman. Tuh. Eh, dengan perasaan cinta tersebut yang ada di depan kita nampak indah. Dengan perasaan cinta yeah. akhirnya istri kita jadi indah. Yeah. Terus yang cantik cinta karena cantik yang cinta karena cantik setelah cantikannya pudar hilang cintanya. Hilang Masya Allah. Abang masuk yang mana itu bang? <laughs> masuk yang pertama Insya Allah ya. Insya Allah barakallahu fikum. Jazakallah khair. Iya jemaah tuh benar tuh. Yang cantik karena cinta itu adalah wanita-wanita yang soleha. Setiap kita melihat dia pulang ke rumah, kita lihat istri kita ngajarin anak kita baca Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, kita masuk rumah subhanallah. Kita lihat istri kita malam hari kita tidur, kita dengar ratapan dia kepada Allah Jalla Jalla. Kita dengar dia mengatakan Allah Akbar, dia berdoa buat suaminya, buat anak-anaknya. Cantik tuh istri kita, Terus kecintaan kita kepada dia akan bertambah. Tapi kalau kita cinta kepada dia karena dia cantik, ketika cantiknya pudar dan wanita manapun tambah tua akan berkurang kecantikan. Dia akan pakai krim apapun, mau ke salon manapun, tetap udah tua memang. Kadangkala laki-laki yang model menikahin wanita karena kecantikannya, tuh biasanya dia akan cari perempuan lain. Dia lihat kayaknya sudah cukup sama kamu. Maka ah, dia cari hati-hati dengan seperti itu. Maka kita harus pilih-pilih. Sama perempuan tuh boleh milih. Jadi jangan dikatakan usah. kita kan perempuan ini menunggu, menanti. Iya, tapi menanti pun boleh milih. Boleh, enggak, aku enggak cocok sama dia. Kenapa? Agamanya enggak bagus. Tapi kadang kala orang tua kan melihat, oh insya Allah bisa diperbaikin agamanya nanti. Kadang kelas seperti itu. Baik, nanti kita bicara tentang bagaimana wanita memilih suami. Tapi jelas para bapak, para pemuda yang mau nikah, carilah yang agamanya baik. Yang kedua, carilah tadi yang subur. Yang ketiga, carilah yang penyayang. Karena kita ingin membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul walud al-wadud." Nikahilah wanita yang walud, yang subur dan wadud, pengasih. Dari mana kita tahu perempuan itu pengasih? Kita lihat dia, ada perempuan yang masya Allah berbakti sama orang tuanya, dipanggil sama orang tuanya, fulana, lebih umah, dia datang ke ibundanya, dititipin adiknya, dia mau, ada perempuan-perempuan kalau melihat anak kecil, sono sono sono sono. Son. Jangan jangan kawin sama dia tuh. Nanti anak kita nggak diurusin sama dia. Iya, sudah nampak nggak ada kasih sayang sama anak-anak dan terjadi jamaah, terjadi seperti itu. Subhanallah ya, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Saya punya ayam di rumah. Dia ngeramin, akhirnya keluar anaknya satu. Sama ibunya nggak diurus. Kesian tuh anak cuit cuit cuit kemana-mana gitu. Ya Allah, akhirnya saya pegang tuh anaknya itu. Saya kasih makan sendiri karena ibunya masih mengeram. Masih ada telur lain di sana. Akhirnya setelah besoknya ternyata ada lagi anaknya, mulai ibunya turun. Saya kasihkan kepada ibunya tuh anaknya. Nggak mau tuh anaknya. Lari ngejar saya. Karena dia tahu yang pertama ngasihin dia ini, kata dia. Aku dikasih makan sama dia. Ya nggak mungkin kita sama dia. Kita kasihin ke ibunya. Akhirnya alhamdulillah. Tapi tadi, ketika kita memiliki istri yang tidak penyayang kepada anak-anak kita, yang kerjanya arisan, arisan sana, arisan sini, anak sama siapa? Sama pembantu diurusin. Maka berat buat kita karena berkaitan dengan generasi masa depannya. Cari yang penyayang. Kemudian yang keempat nih cari yang maharnya murah. Iya. Itu itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna min yumnil mar'ati, termasuk dari berkahnya seorang wanita itu adalah taisiru rahimiha wa taisiru mahriha. Para jamaah, ya ini mungkin ada saudara-saudara kita yang mau masuk, tolong kalau bisa merapat sedikit, sedikit merapatlah, agak kesini lagi sedikit. Pak. Kita kalau meluaskan buat saudara kita, Allah akan melapangkan buat kita jemaah. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, masih ada masih ada tempat sebenarnya. Tapi sebagian orang kepingin tempat yang luas sendirian. Bapak Nazim minum. Bismillah. Ya, mungkin bisa maju lagi, Pak. Yang space kiri kanan pemateri juga masih kosong. Silakan, Pak. Ya. ya ternyata masih banyak di luar. <laughs> ya, silakan. Ya, mungkin untuk perekaman nanti insya Allah panitia akan menyiapkan rekamannya eh, biar tidak disibukkan dengan perekaman nanti peserta. <clears throat> Baik, kita lanjutin. Jadi cari yang maharnya murah. Di sini paling murah berapa mahar? Berapa? 50 juta. Antum ke Jawa aja, kita nikahkan di Jawa nanti. Satu juta kita kasih. Benar 50 juta aja mah, masya Allah. Aduh. Wallahu alam. Ya mudah-mudahan barokah juga lah yang 50 juta. Tapi termasuk yang yang membuat berkah itu ketika menikah muda. Di Arab ini kembali kepada tradisi ya. Kita kalau bicara tradisi, tradisi di berbagai daerah itu beda-beda. Di Indonesia pun tradisinya beda-beda. Kayak model di Sulawesi ini mungkin yang tadi dikatakan sampai 50 juta. Ya di Arab pun ada yang sampai 2 miliar. Umpamanya seperti itu. Ada yang sampai subhanallah mahal-mahal seperti itu. Ada yang sampai hutang menikah. Sampai ada istilah seorang syekh cerita, sebagian pengantin lelaki itu ketika malam pengantin ya seharusnya kan bahagia. Yang dia itu mikir, kapan bayar utang? <laughs> Karena istrinya ini masih utang dia. Masih harus bayar. Tapi nggak masalah dalam Islam itu boleh menikah dengan cara hutang. Antum cari mertua-mertua yang baik. Antum cari. Ketika pemuda yang anak Ustaz, anak masih kuliah Ustaz. Belum bisa menikah. Bisa menikah. Cari mertua yang baik. Datang sama Pak Mertua. Pak, saya mau menikah. Iya. Kamu sudah kerja belum? Terus mau dikasih makan apa anak saya? Saya hutang dulu Pak sama Bapak. Boleh, maharnya pun boleh utang jemaah. Bilang sama mertua, Bu. Kalau mertua yang baik, Masya Allah. Ada dosen kita di Madinah itu, Masya Allah. Dia SMA kelas 2 sudah nikah. Kelas 1 apa kelas 2? Sudah menikah. Dia masih sekolah, masih SMA. Tapi siapa yang menanggung? Dia punya mertua ditanggung. Masya Allah. Kalau kita mendapatkan mertua seperti itu, Alhamdulillah insya Allah berkah. Jadi paling enggak menantu ini enggak enak. Mau macam-macam sama anak mertuanya. Eh, kau tuh dapat itu untung kok. Harus bersyukur kok. Betul ya carilah yang maharnya nggak mahal ya. Tapi kalau memang 50 juta itu murah, yang mahal sampai berapa juta? 150 juta. <laughs> Cukup, cukup. Tapi nggak apa-apa dihidupin ngadep sama. Nah, zakallah Iya. Jadi kembali tadi kita lihat cari yang maharnya murah barokah insyaallah jemaah tetap yang menjadi patokan adalah agamanya. Kalau orang yang agamanya baik, insya Allah tidak akan minta banyak seperti itu. Ada saya punya teman di Madinah, di, dari Madinah dia, masya Allah, dia mau nikah di Makassar. Ada teman dia yang nawarin dia. Kata dia maharnya masih nego maharnya kata dia. Berapa kata dia? Dua ekor sapi kata dia. Apa ekor sapi kata dia. Enggak, enggak jadi kata dia. Kawin di Jawa satu juta. Masya Allah jamaah. Tapi kita katakan tadi, tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Boleh orang mau mahar mahal, mau mahar satu miliar, silahkan loh. Tapi kita lelaki boleh milih, antum boleh milih. Enggak ada pemaksaan antum mau nikah dengan siapa. Walaupun di beberapa daerah biasanya kalau orang Bugis kawinnya sama orang Bugis atau kalau orang orang Mandar mungkin sama orang Mandar ya macam-macam lah itu nggak masalah asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Itu bagi kaum lelaki kalau mau cari istri yang seperti itu. Bagi ibu-ibu, bagi para akhwat gimana kalau cari suami atau mencari menantu lelaki? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan dua. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian, seorang lelaki yang memiliki dua sifat. Agamanya kalian ridhoi dan akhlaknya kalian suka. Agama dan akhlak. Kawinkan. Kenapa Nabi bedakan antara agama dan akhlak? Padahal seharusnya orang yang beragama adalah orang yang berakhlak. Karena memang realitanya banyak orang yang agamanya baik, agama ini di hadis ini adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke pengajian, sholat ke masjid, tapi akhlaknya itu di luar. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana sama tetangganya? Bagaimana sama adiknya? Bagaimana sama kakaknya? Ada orang yang masya Allah sholat ke masjid tapi kasar ngomong. Fa'ankihu kata Nabi kawinkan kalian. Kalau yang meminang putri kalian itu orang yang agama dan dan akhlaknya baik kawinkan. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kata beliau alaihissalatu wassalam, kalau yang seperti ini tidak dikawinkan, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Dan terbukti banyaknya perceraian karena nggak melihat kepada agama dan akhlak. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, In kana fi, wahai Rasulullah, gimana kalau orang itu, iya agama baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan. Mungkin tidak terlalu ganteng, mungkin kulitnya putih gelap, mungkin Ya ada orang-orang yang memang ya, seperti itu. Secara harta, ya dia bukan orang kaya. Nabi mengatakan tiga kali alaih salatu wassalam. Ida ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankiru. Kalau datang meminang putri kalian yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan. Kalau ingin kebahagiaan. Kita ini nitipin anak kita sama orang. Pernikahan itu adalah pelimpahan tanggung jawab. Ketika hanya melihat kepada hartanya, mungkin anak kita bisa kita kasih harta. Tapi kasih sayang dari mana dia dapat tuh? Dari suami. you. Kita kalau mau tahu akhlak seseorang, ya tanya di tempat kerjanya. Kalau di pengajian ini, insya Allah semua baik. Antum kalau mau nawarkan anaknya orang, memangnya fulan, dari mana kau tahu fulan? Masya Allah. Dia selalu datang tuh ke masjid Mu'ad. Sholat di sana. Oh iya, agamanya baik. Akhlaknya, wallahu a'lam Nggak tahu. <clears throat> Maka antum tanya ke imam masjid di kampung, tanya Pak Imam atau khotib Jumat, kenal sama fulan yang tinggalnya di sebelah rumahnya, rumahnya di sebelah masjidnya. Oh, kenal, masya Allah dia. Orangnya baik, sama tetangga masya Allah ya suka menyapa. Cuma kalau sholat Jumat telat terus dia itu. Oh, berarti dia akhlaknya baik tapi agamanya nggak baik seperti itu. Maka perlu diperhatikan. Seorang lelaki ketika melamar wanita ingat dia akan mendapatkan dua jawaban, satu dari dua jawaban, diterima atau ditolak. Jadi tatkala kita melamar, saya melamar anaknya Fulan, kemudian mertua ngomong, maaf Pak Ustadz ya, anaknya masih mau sekolah. gitu. Kan. Antum jangan ngomong, saya tunggu. Antum artinya ditolak itu. Itu artinya ditolak antum. Kadang kalau dia nerima, dia akan menawarkan kepada kita, bagaimana anaknya masih mau sekolah, siap nggak nunggu. Itu berarti diterima. Tapi kalau dia ngomong anaknya masih belum mau nikah gitu. Nggak apa-apa pak, saya akan nunggu kapan dia mau menikah. Malu-maluin. Kemudian ketika ditolak, jangan merasa agama dan akhlaknya baik. Dia ngomong, eh ente nolak anak, anak ini agama dan akhlaknya baik, kata dia. Akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Udah bener tuh yang kayak gitu jemaah. Betul. Sudah. Antum kalau ngomong kayak gitu, itu nampak agama dan akhlak antum. Tapi ketika antum ditolak, bismillah, mungkin belum jodoh. Sabar. Lawang perempuan itu juga kesian. Kadangkala ada yang melihat dia satu kali, kemudian ada orang lain, empat orang keempat, orang kelima, nggak jadi, nggak jadi. Dan dia sabar. Ingat itu yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi rumah tangga. Ketika masuk rumah tangga, ini yang perlu diperbicara, diperbincangkan sekarang ini. Banyak orang-orang sebelum menikah, dia menghayalkan. Pernikahan itu indah semuanya. Masya Allah, enak banget. Apalagi sekarang ini yang suka nonton film, nonton sinetron. Itu kerjanya nonton sinetron kan dibayangkan di film-film itu keromantisan yang Masya Allah. Dalam bayangan, suami yang tiap pulang bawa oleh-oleh Masya Allah, istri digendong sama suaminya, dibelikan emas, ya tidur. Semua itu film, inti tahu. Jangan ditonton, merusak. Betul. Kita buktikan sekarang, pemain-pemain film itu ternyata rumah tangganya amburadul. Tapi ketika main film yang memang seperti itu disetel bagaimana keharmonisan Oh, rumah tangga itu padahal tidak seperti itu. Sehingga kadang-kala wanita ini ketika sudah menikah, dia melihat kepada suaminya. Aduh, gak bener nih suami anak Gak seperti yang anak bayangkan. Pulang malam karena kerjaan dia. Ngomong, bang, abang ini pulangnya kalau bisa jam 4 sudah di rumah lah. Jadi itu di film itu pulangnya jam 4. Itu di film itu, anak ini kerjanya malam memang. Yang seperti ini membuat kehidupan rumah tangga jadi nggak benar. Bahkan sebagian Syekh menjelaskan salah satu resep kehancuran rumah tangga adalah membandingkan pasangan hidup. Resep kehancuran rumah tangga. Si istri membandingkan suaminya dengan suami temannya. Dia suka ngobrol sama temennya. Eh gimana suami? Masya Allah suamiku itu tiap pulang mesti bawain oleh-oleh ya. Dia belikan aku emas, cincin, macem-macem. nggak? -macem. Masya Allah. Kata dia, Masya Allah. Iya, iya. Pulang langsung ditemuin suaminya. Bang, abang tahu bang sama suami sama suaminya Fulana. Oh iya tahu. Kenapa? Masya Allah dia tuh bang. Istrinya dibeliin ini, beliin itu, beliin itu. Si suaminya ngeliatin dong. Ah iya. Hmm. Terus Mau apa kata? Ya nggak mau apa-apa. <laughs> oh jadi ini mulai nih api ini. Jangan. Itu benar-benar menyulut permasalahan. Pernikahan semua rumah tangga itu punya masalah. Semua punya masalah, tapi ada orang yang masya Allah menutup permasalahan rumah tangganya. Dia tidak ingin aib suaminya didengar oleh orang lain. Dia nggak ingin. Dia tidak ingin suaminya jelek di mata orang lain. Karena dia tahu suaminya adalah bapak dari anak-anak dia. Maka tatkala ada yang bertanya, maka dia hanya akan membuka kebaikan suaminya. Dan ini perempuan yang benar. Perempuan yang benar itu yang berusaha untuk menutup kekurangan suami. Karena benar-benar semua punya kekurangan, jemaah. Nggak ada yang sempurna. Begitu pula suami. Ada suami yang membayangkan rumah tangga itu begitu indahnya. Awal-awal oke okay lah. Tahun pertama Masya Allah ya. Rumah tangganya indah. Tapi ketika istri sudah mulai hamil. kadang -kadang suami ngomong, Ini sekarang kok nggak bukain pintu lagi? Ini sekarang kok nggak bikinin teh kalau anak pulang? Ya kondisinya dia lagi hamil. Kau tahu istrinya fulana itu dalam kondisi hamil dia masih melayani suaminya. oh, kok tidak seperti itu? Mau lain yang seperti itu akan menyulut api perceraian di rumah tangga. Membanding-bandingkan suami atau istri dengan orang lain. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan arahan kepada kita. Bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok perempuan itu memiliki kekurangan. Istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. Itu harus kita ingat terus. Ketika kita menikah, kita harus siap dengan kekurangan istri kita. Harus siap. Kalau kita nggak siap, jangan menikah. Karena kesiapan itu yang akan membuat rumah tangga ini jadi langgeng. Kata Nabi alaihi salatu "Khuliqatil mar'a min dilah." Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fiddilai a'la. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuha kasarta. Kalau kau mau luruskan patah. Kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok. Terus gimana solusinya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam fadariha ta'ishbih. Ya udah kau berusaha untuk sabar ya untuk mengalah. Sebagian ulama mengatakan ketika istri kita meminta sesuatu, ya kita berusaha untuk mengalah, kau baru akan hidup dengan dia. Kita lihat perempuan itu bisa jadi perempuan karena dia bengkok. Dan kita lihat tulang rusuk kita yang paling atas ini. Karena kebengkokan dia ada rongga untuk jantung. Ada rongga untuk paru-paru. Karena dia bengkok. Coba dia lurus, rata. Bisa antum bayangin bisa hidup manusia ketika tulang rusuknya lurus, nggak ada rongga untuk hidup karena kebengkokan dia itulah perempuan Allah ciptakan demi keharmonisan rumah tangga. Perempuan lebih perasa, ya kita harus tahu. Dari awal nih, oh perempuan itu memang kayak gitu. Perempuan itu minta dimanja, enam. Tapi bagi perempuan ingat, jangan membandingkan suaminya dengan bapaknya. Ada perempuan-perempuan yang membandingkan suaminya sama bapaknya. Dia mengatakan, bang, dulu tuh ayahku, ayahku, ayahku, ayahku. Dia lihat, subhanallah. Ya sudahlah, kau pulang lagi ke tempat ayahmu saya. Karena aku suamimu, bukan ayahmu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi perempuan itu, ya tadi, dia bengkok, dia perasa. Perasaan perempuan ini yang membuat dia bisa membesarkan anak-anak kita. Dia itu peka banget perempuan. Ngomong sedikit salah dia marah. Biasa. Kita udah tahu tuh, oh udah kayak gini dia memang perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun kalau kalian benci dengan istri kalian, benci. Konteknya ini rumah tangga lagi gak nyaman. Suami melihat istrinya kok kayaknya ada sifat-sifat yang tidak dia sukai. Tapi Allah tidak menyuruh para suami menceraikan istri. Tidak. Terus apa yang harus dilakukan? Ya melihat kepada kebaikan dia. Allah mengatakan fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallah fi bisa jadi yang kalian benci, Allah jadikan kebaikan yang banyak di sana. Tadi, pasti istri kita punya kelebihan pasti ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Nggak ada yang semuanya kurang. Dan bukti istri kita memiliki kelebihan, kita datang meminang dia. Kita datang meminang dia. Kita minta sama orang tuanya. Kita minta sama Allah istikharah berdoa supaya dikasih dia. Allah kasih. Ketika dikasih, kemudian kita melihat kekurangan-kekurangan dia, ya sudah, kau harus terima. Bukankah ada kebaikan-kebaikan dia yang lain? Bahkan Nabi SAW mengatakan, La yafraq mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang Lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Namun, kalau ada perilaku dari istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku-perilaku lain yang dia sukai? Insya Allah ada. Itu adalah cara memandang di rumah kita. Memandang kepada kelebihan dan tidak memandang kepada kekurangan. Jangan melihat kepada rumput tetangga, kita kalau melihat rumput tetangga, masya Allah, hijau banget rumput tetangga. Tetangga kita ngelihat rumput kita, masya Allah, punya inti hijau banget kata dia. Karena tiap hari dia ngelihat rumput dia sendiri. Ketika melihat rumput orang, dia pikir rumput orang lebih baik nggak? Sudah, ini rizki dari Allah yang aku miliki. Allah kasih aku jodoh seperti ini. Maka kita harus menerimanya. Dan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara memandang kepada sisi positif istri kita. Kemudian bagi para wanita sama. Walaupun konteksnya, konteks ayat ini adalah untuk para suami, tapi para wanita pun diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan suami, Tidak memandang kepada kekurangan suami. Pernah disebutkan, saya mendapatkan mendapatkan broadcast waktu itu. Ada suami istri yang sudah lama menikah ingin memperbaiki diri. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya Si istri ngomong, Mas, sampean tulis kekurangan-kekurangan saya di kertas. Kasih kertas. Dan saya akan menulis kekurangan-kekurangan. Nanti kita tukar-menukar tulisan itu. Siap, kata suaminya. Istrinya masuk ke dalam, nulis. Datang kepada suaminya. Udah mas, udah dilipat. Nih mas punya saya. Tukar tuh kertas. Si suami baca, itu satu lembar full suami emas kayak gini, kau yang kayak gini nggak aku nggak suka kau seperti ini seperti terus sampai terakhir, masya Allah. Selesai. Istrinya masuk dapur baca, balik lagi. Mas, kok kosong kertasnya mas? Apa kata lelaki itu? Dek, aku menerima dirimu apa adanya. Kita itu jangan melihat kepada kekurangan, apa adanya, sama. Jadi perempuan-perempuan terima suaminya kayak gini. Jangan membandingkan sama suaminya fulan. Masya Allah, mas suaminya fulana itu nggak pernah ngangkat suara kepada istrinya. Iya, itu suaminya fulan. Ini suamimu kayak gini. Gimana cara memperbaikinya? Itu yang harus kita bicarakan. Jangan memperbaiki orang dengan membandingkan orang itu dengan orang lain. Bukan berarti nih kalau kita ngomong sama istri kita. Fatimah, eh ente tahu tuh sama Ruqayyah istrinya Ustadz Fulan Masya Allah dia tuh kalau Ustadznya pulang mesti dia yang bukain pintu suaminya ditanyain bang mau yang panas apa yang dingin gitu dia oh, kau nggak pernah kayak gitu gitu dia apa kiranya istri kita akan berubah tidak dia akan menyimpan kebencian kepada suami mulai itu dia simpan kalau mau memperbaiki istrinya, nggak perlu dengan membandingkan dia dengan orang lain, nggak perlu. Kita pun nggak mau dibandingkan. Kita sebagai suami nggak mau dibanding-bandingkan. Maka kita yang harus memperbaiki diri kita. Kalau ingin istri kita jadi baik, jadi lebih cantik, jadi lebih soleh, paling tidak para suami memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki diri kita ini? Satu, yang perlu kita laksanakan. Mungkin setelah pernikahan berjalan lama, cinta dan kasih sayang di rumah sudah hilang. Kita nggak pernah manggil istri kita dengan panggilan-panggilan sayang, panggilan cinta. Kalau panggilan paling bagus di Kendari ini apa kepada istri? Mana? Hah? Apa? Mana orang Kendari ini? Anak jadi bingung di sini. Bukan dari Kendari. Mana yang sudah menikah? Apa panggilan yang paling indah di sini? Nina. Ina. Ina. Betul ya? Tina. Loh, Anda nggak tinggal benarnya. Maaf Tina. Masya Allah. Dari asal kata apa Tina ini? Mungkin dari Sayyidatina. Mungkin. Iya mungkin bisa jadi di jamaah. Sayyidatina jadi uh, nyonyaku, masya Allah. Betul. Sebagian orang itu ketika awal nikah, masya Allah ya panggilannya Tina, Tina. Akhirnya setelah berapa tahun jadi Tini. <laughs> Subhanallah jemaah. Ketika awal nikah nih kita harus mempersiapkan diri kita. Nabi nyuruh kita bertutur kata yang indah. Bahkan beliau alaih salatu wassalam mengatakan al-kalimatu tayyibah sadaqah. Kata-kata yang indah itu sedekah. Siapa orang yang pantas mendapatkan sedekah kita? Nabi alaih salatu wassalam menganjurkan kepada kita kalau mau bersedekah itu ibda biman ta'u. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Kadang kala suami-suami Masya Allah. Dokter nih sama pasiennya baik banget. Sama istrinya kalau ketemu istrinya kayak tentara. Eh, iya ada apa? Tapi kalau pasiennya, oh iya sakit apa? Masya Allah. Nggak bener tuh dokter kayak gitu. Tuh. Karena ada yang seperti itu, lelaki seperti itu. Sampai, ya Allah, anak kalau dengar ceritanya tuh perempuan mau nangis. Dia punya suami dokter. Masya Allah Ustaz. Sampai dia ngomong Ustaz terus terang Ustaz. Suami anak orang baik kalau Ustadz tanya sama semua teman-temannya, kepada semua pasiennya, dia selalu ngomong sama anak, kau harus bersyukur. Kau memiliki suami seperti dia, baik banget dia. Nah, dia baik sebagai dokter, tapi buruk sebagai suami. Ada orang seperti itu. Baik sebagai dokter, oke, okay, baik dia. Tapi sebagai suami nggak baik sama sekali. Ngomongnya kasar sama istrinya, itu permasalahan besar jemaah. Ini perempuan butuh pujian, butuh sanjungan. Maka kita yang para suami harus memberikan itu kepada dia. Panggil dia dengan ucapan-ucapan yang indah. Nabi alaihi salatu memanggil istrinya dengan ucapan Humaira, Wahai yang cantik, yang kemerah-merahan kulitnya. Subhanallah. Memanggil Aisyah dengan ya muwaffaqah. Wahai yang mendapatkan petunjuk. Dipanggil dengan Ya Aish. Dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan pemanjaan buat istrinya. Nabi Alaihi Wasallam. Kalau Nabi seperti itu, bagaimana dengan kita seharusnya? Beliau tuh kalau nggak ngomong kayak gitu, tetap istrinya akan akan mencintai. Apalagi beliau mau ngomong seperti kita yang harus merubah. Merubah sikap kita, merubah kebiasaan kita memanggil istri kita. Panggil dia dengan sayang ya. Tadi Pak ucapan tina mungkin, cinta sama dia. Kalaupun sudah berubah, kadangkala ada istri yang 10 tahun tidak pernah dipanggil sayang sama suami. Nggak pernah tuh suaminya ngomong, ya, aku sayang sama kamu itu. Udah nggak pernah. Kapan terakhir ngomong? Oh mungkin Ustaz 20 tahun yang lalu. Betul. Kadang kalau orang berpikir, Ustaz Kan cukup Ustaz, Ana sudah memberikan perhatian, Ana sudah ngasih nafkah sebagai bentuk cinta. Nah, itu cukup, tapi kurang masih. Nabi SAW mengungkapkan cintanya dengan lisan. Ketika beliau ditanya tentang siapa wanita yang paling dicintai. Siapa jawab beliau? Aisyah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika terjadi keributan, antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan istri-istri Nabi yang lain. Sampai Fatimah radhiyallahu taala datang menjadi mediator. Dia datang jumpain Rasulullah SAW. Fatimah ini belain istri-istri yang lain. Nabi itu ada Aisyah situ. Nabi Alaihissalam mengatakan, wahai Ananda, apa engkau tidak mencintai apa yang dicintai oleh ayahandamu? Langsung sadar Fatimah. Iya ayahandamu diungkapkan cintanya ada orangnya. Katakan kepada istri kita. Jangan mengatakan Ustaz itu buat anak-anak muda Ustaz, aku cinta kepadamu. Tidak, sampai tua pun kita katakan kepada istri kita. Istri pun seperti itu mengatakan kepada suaminya. Ketika dan boleh bohong jemaah, bohong dalam urusan rumah tangga ini la yasluhul kadhib illa fi thalath. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bohong itu nggak boleh kecuali di tiga hal. Hadithur rajul ma'a zaujati atau ma'a ahli. Perbincangan antara suami dengan istrinya. Ini yang bahasa sekarang itu gombal-gombalan. Merajuk, merayu. Si istri ngomong sama sama suaminya, Bang, Masya Allah Bang, dari tadi aku kangen sama abang Bang. Padahal dari tadi dia nggak ada mikirin suaminya gitu kan. Itu boleh jamaah yang seperti itu. Si suami pun mungkin dia di luar ya, Kemudian dia pulang ke rumahnya, Masya Allah. Selama perjalanan aku selalu memikirkan wahai istriku, Masya Allah. Tapi bukan bohong beneran. Bohong beneran tuh modelnya itu dari mana bang tuh? Oh dari pengajian. Gitu. Padahal habis nongkrong tuh. Ih itu nggak boleh dosa yang seperti itu. Tapi bohong yang untuk memperbaiki hubungan antara suami istri boleh. Bohong yang kedua bohong untuk memperbaiki dua orang yang berseteru. Bohong yang ketiga adalah bohong ketika dalam peperangan. Itu diperbolehkan. Kembali lagi ke masalah lisan kita itu. Jaga tuh dengan istri kita. Berikan pujian-pujian kepada dia. Istri kita tidak hanya butuh uang. Sebagian wanita itu bisa bekerja. Sebagian dia punya orang tua yang kaya. Dan sebagian sudah dikasih uang sama suami. Bahkan sebagian wanita mengatakan, Ustaz, kalau fulus jangan ditanya. Suami anaknya Ustaz, udah lebih-lebih ngasih anak. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit, Ustaz. Kita butuh perhatian. Butuh perhatian, Ustaz. Berikan perhatian jangan. Nabi Alaihissalam memberikan perhatian dan ingat para lelaki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi wanita. Jadi yang memperbaiki itu anak buah apa pemimpin? Pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, kau tuh dikasih amanat. Kau melihat anak buahmu nggak benar, istrimu nggak benar, kau memperbaikinya. Salah satu cara memperbaiki tadi dengan merubah sikap kita. Karena jangan nyuruh anaknya ngaji, kita sendiri main HP. Eh, yuk ngaji ngaji, ngaji. Dilihat bapaknya gimana, bapaknya nyuruh ngaji dia sendiri Facebookan gitu Gak kan. Nggak benar. Begitu pula seorang suami yang ingin memperbaiki istrinya, dia tunjukkan dulu bahwa dia perhatian banget sama istrinya. Kemudian yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, beliau itu panglima perang ya ma. Beliau itu adalah imam di masjid, Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk rumah, berubah beliau. Semua gelar-gelar beliau beliau tinggalkan. Beliau menjadi istri buat, beliau menjadi suami untuk istrinya. Beliau menjadi ayahanda untuk putra putrinya. Kadang-kadang sebagian orang, Masya Allah, masuk rumahnya masih terpengaruh dengan kantornya. Dia di kantor bos. Yang namanya bos kan, eh sini, eh sini, bos. Sampai rumahnya, eh istri, sini. sini. datang. Ada apa bang? Ada dia. Iya, ambilin air. Sisinya datang. Siap bos. Jangan bahasanya itu minta tolong. Kalau sama istri itu, eh dik, tak tolong ya, haus ya bang. Dia akan seneng ngambilkan orang. Tapi ketika perintah seperti atasan kepada bawahan, udah nggak benar. Istri udah mulai nggak suka. Kemudian para wanita pun harus memperbaiki diri ketika di rumah. Apa yang harus dilakukan? Ketika suami pulang, usahakan pekerjaan semua ditinggal. Dia lagi goreng ikan ya. Apalagi di sini suka ikan gitu kan. Atau bakar ikan, suaminya datang. Oh, bang, udah datang bang, ambil, ambil dibakar ikannya gitu kan. Oh, yang ngelihat istrinya, wah ini mau bakar anak dia. Taruh nih gorengannya, bakaran ikannya, datengin suaminya, masya Allah, masya Allah udah datang nih bang, alhamdulillah. Fadol bang, anak lagi bakar ikan bang, boleh anak tinggal sebentar, izin. Kalau bisa matikan kompornya, datengin suami. Dan suami seperti itu, ketika masuk rumah, Nabi Alaihi Wasallam kana fi mihnati ahli kalau masuk rumah itu nolongin istrinya. Tolongin istrinya. Jangan merasa bos. Nabi SAW jahit bajunya sendiri jamaah. Sendiri beliau jahit bajunya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Beliau ingin memberikan contoh kepada kita. Beliau itu kalau timbanya bocor beliau jahit sendiri. Meresusunya sendiri. Dan sekali-kali kita melakukan hal itu. Bikin teh. Selama ini yang bikinin teh selalu istri. Sekali-kali ngomong sama istri. Hari ini aku yang bikinin teh buat kau. Masya Allah. Bagaimana jamaah? Antum mau bikinin teh buat istrinya? Ustaz, maharnya sudah mahal. Ustaz. Antum subhanallah. Jangan dijadikan istri itu pembantu, bukan. Dia itu pendamping hidup kita. Perempuan itu pendamping hidup kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, Masya Allah, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La yashkurullaha man la yashkurun Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita Masya Allah, kalau sama orang tuh gampang terima kasih. Ada orang ngasih teh sama kita, kita di kantor, di warung, di warung nih ya. Yang kita bayar di warung itu. Datang tuh, dia bawain teh kita, kita pesan minuman teh atau apa, dia bawain. Apa yang kita katakan? Makasih mas. Tapi istri kita, 10 tahun tiap hari menyajikan sarapan buat kita. Pernah kita katakan terima kasih kepada dia. Jazakillah khairan. Dia tiap hari menyuguhkan buat kita menyepakaian kita yang sudah disetrika, udah disetrika. Pernah kita eh, Dek, makasih banyak ya. Dia yang nyuci, dia yang nyetrika. Pernah kita katakan syukron kepada istri kita yang mendidik anak-anak kita bisa ngaji, bisa jadi juara. Siapa? Istri kita tuh. Tapi terkadang kita nggak mau berterima kasih sama dia. Kadang kala suami merasa dia, dia, dia. Oh, anak yang bekerja, anak yang bekerja. Nam, inti yang bekerja. Tapi yang di rumah itu yang bekerja istrimu. Kadang kala seorang anak menjadi juara satu di sekolahan. Ketika pemberian penghargaan, siapa yang maju? Ibunya apa bapaknya? Bapaknya yang datang, insya Allah. Anakku, insya Allah. Kalau anaknya pinter, anak bapaknya. Kalau nakal, anak ibunya. Itu itu nggak benar. Maka mulai sekarang kita harus biasakan diri kita berterima kasih. Apa saja malam hari Nabi Wasallam itu biasanya ngobrol sama istri. Ngobrol. Ucapkan di situ ucapan terima kasih kepada istri kita pulang kerja habis makan ya. Biasanya kita kalau disuguhin makanan, wallahu alam ya, anak nggak tahu sama kebiasaan di Kendari ini. Ya. Tapi tidak sedikit suami yang kalau dikasih makan sama istrinya, yang ada itu malah mencela. Aduh, nih kurang pas nih kata dia. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam ma'aba ta'aman qad sallallahu Enggak pernah beliau mencela makanan sedikit. Istrinya memberikan apa beliau enggak pernah mencela. Ini Inishtahahu akal wa illam yashtahi taraka. Beliau kalau mau beliau makan. Kalau nggak mau beliau tinggalkan. Ya tinggal-tinggal afan anak kayaknya kenyang ya. Kadang kala kita melihat makanan kok kita nggak selera, kita kata sama istri, eh afan banget ya anak kok kayaknya kurang selera. Sebenarnya makanan itu ini enak banget seperti itu. Puji istri kita ketika dia menyuguhkan makanan kepada kita. Berikan penghargaan kepada dia. Kalau bisa sekarang kan ada tempat-tempat percetakan, ah, bikinin apa kartu penghargaan, piagam penghargaan. Bikinin jemaah. Subhanallah. Tuh sama istri kita tuh akan dikasih bigora nanti tuh, ditaruh tuh. Penghargaan dari suami. Berharga tuh jangan ketahuan tuh. Bener tuh. Anda mau kasih hadiah. Siapa yang pernah ngasih piagam penghargaan kepada istri? Istri kita sudah melahirkan anak tujuh. Kasih penghargaan Masya Allah. Dia capek melahirkan anak. Makanya suami-suami yang baik itu kalau istrinya melahirkan kasih hadiah. Belikan hadiah yang yang istimewa lah. Mungkin dia nabung, iya nggak apa-apa dia nabung. Ingin memberikan hadiah kepada istrinya. Berat perjuangan dia hamil anak kita itu. Ketika melahirkan pun dia mempertaruhkan nyawanya. Dan setelah itu masih kita marah-marahin dia. Nggak antusnya? Maka ingatlah kepada kebaikan kepada istri kita. Karena kita diperintahkan untuk bersyukur kepada dia. Kalau ingin dikatakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan kepada kita untuk saling berbagi hadiah sama. Istri pun berusaha memberikan hadiah kepada suami. Belikan baju buat suaminya. Baju takwa ya atau kopiah Semampunya Ustaz, Anda nggak punya fulus Ustaz. Ya udah celengin duitnya. Karena itu akan membuat rumah tangga jadi harmonis kembali. Perceraian yang sudah akan terjadi kalau dengan adanya saling berbagi hadiah itu insya Allah akan kembali saling mencintai. Ini terbukti. Karena Nabi salatu wasallam mengatakan tahadu tahabu Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Subhanallah, saya punya teman dari Jamaika, Masya Allah. Dia pakai jam, anak tanya, inti jam bagus banget dari siapa? Dari istri anak. Insya Allah ada suami-suami yang diberi hadiah jam oleh istrinya. Dan itu akan dikenang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nggak bisa beli yang mahal, beli yang murah, nggak apa-apa. Sebagai bentuk perhatian. Dan ingat, bapak-bapak kalau dapat hadiah dari istrinya, jangan dicela. Anazim menunggu. Bismillah. Jangan dicela. Karena ya kalau kayak gini mana bisa beli 10 biji gitu. Jangan. Karena itu kemampuan istri kita. Dan ibu-ibu juga seperti itu. Terkadang sebagian ummahat itu kalau dibelikan hadiah oleh suaminya, dibelikan tas, bang kok kayak orang desa tasnya ini bang tadi. Itu insya Allah sampai mati nggak dibeliin lagi, bibi. Nah, Subhanallah, pernah ada seorang berangkat umroh, saya ngomong sama dia, Bang, istrinya gak dibeliin bang. Udah Ustaz, Ana malas beliin istri Ana. Setiap Ana beliin yang kurang ini, yang kurang ini, kurang itu, udahlah Asana kasih duit nih, dia beli sendiri. Padahal kalau duit beda, rasanya duit sama hadiah tuh beda. Dan istri biasanya maunya dua. Duit sama hadiah sama barang. Ya kasih, semampu kita. Maka pulang dari kajian sini umpamanya, mampir ke toko aksesoris, beliin tali rambut, ya jepit. Betul loh jamaah. Ketika kita beliin, wallahu alam, anak nggak tahu dikendari karena di sini maharnya mahal, anak jadi nggak berani ngomong. Kalau dikasih jepit dia seneng, tapi kalau dikasih jepit, siapa yang udah menikah? Antum udah nikah? Belum. Mana si bapak ini sudah menikah? Pernah beliin jepit buat istrinya? Belum pernah. Tali rambut? Belum pernah juga, Masya Allah. Masya Allah, beliin lah. Harganya berapa tuh tali rambut, jemaah? Sepuluh ribu mungkin. Tapi ketika kita bawa, kita bungkus ya. Yang rapi, kita tulis. Dari kekasihmu. Masya Allah. Dia tuh tali rambutnya hilang, tulisannya nggak hilang. Betul. Tulisannya akan disimpan di dompet sama dia. Masya Allah, ini suamiku. Masya Allah. Seumur umurnya dia nulis kekasihku. Ya, ada yang seperti itu. Perlu untuk men Allah Akbar. Antum jangan mengatakan Ustaz sudah tua Ustaz. Nabi itu sudah tua tuh sallallahu alaihi wasallam. Udah tua. Beliau mengungkapkan cintanya. Nabi alaihi salatu wasallam subhanallah ya. Bagaimana beliau, Anda nggak bisa bayangin ya. Kemesraan beliau dengan Sofia pada waktu itu. Ketika Sofia ini mau naik onta, karena ontanya kan tinggi, nggak bisa orang itu naik onta langsung, apalagi kalau dia nggak besar orangnya. Maka dia harus ada anak tangga supaya dia bisa naik ke atas onta. Nabi Alaihissalam kata Anas bercerita, radhiyallahu taala an, Nabi itu duduk di sebelahnya onta, kakinya dibikin tangga buat Sofia. Sampai seperti itu suami berbuat kepada istrinya. Kita paling enggak sekali-kali bukain pintu mobil buat Avon, nggak ada mobil di Kendari sini. Yang ada kereta di sini. Iya, ini. Fadol istriku. Ketika mau turun bilang, jangan turun dulu. Aneh mau buka Masya Allah. Itu itu indah. Ini Rasul selalu ngasih ngasih tahu kita, ngajarin kita cuma. Tapi dulu naik onta bayangkan. Kalau sekarang Bismillah. Kalau dulu naik kuda mungkin kakinya dipegang ya supaya dia bisa naik ke sana. Nabi Alaihissalam nabi dan rasul. Kita siapa? Kita bos, kita jenderal, nggak ada apa-apanya sama Nabi Alaihissalam. Beliau tetap memposisikan diri ketika masuk rumah dia sebagai seorang suami, ketika bertemu dengan orang tua dia sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Seperti itu pula istri. Istri ini usahakan ketika suaminya mau berangkat cepat, jangan telat. Banyakkan istri kita itu kalau mau berangkat biasanya sibuk dengan penampilan dan itu wanita jam. Itu wanita. Kita juga harus wajar dengan wanita. Memang dia itu uh, bersolek ya pakaian itu harus rapi bersih. Kalau kita kadang-kadang nggak sisiran nggak apa jalan. Tapi kalau perempuan nggak. Kadang-kadang di mobil masih sempat-sempatnya ngeluarkan cermin. kadang kadang bercermin dengan spion mobil. Itu subhanallah ya, perempuan itu Allahu Akbar. Ya memang fitrahnya seperti itu. Tapi usahakan para wanita juga berusaha ketika mau berangkat jam 10 umpamanya, jam 9 sudah siap-siap. Karena terkadang suami terburu-buru, biasanya suami itu kalau di mobil tuh cepet gitu kan. Tapi suami harus tahu, perempuan itu nggak ngurusin diri sendiri, juga ngurusin anak-anak. Kalau kita kan ngurus kita sendiri. Datang sudah, eh, ente jangan telat ente gitu, masya Allah. Gantian lah bang, abang yang ngurus anak-anak gitu kan. Kalau mau gantian kita akan tahu beban yang ditanggung oleh para wanita itu. muslimin rahimakumullah. Kemudian para wanita nih. Jadilah wanita terindah buat suaminya. Supaya suaminya tidak memandang kepada yang lain Siapa wanita yang paling indah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Allati idza nadarta ilaiha sarratka." Perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang paling indah adalah yang kalau kau memandang dia membuat hatimu tentram. Senang memandang dia. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan dua hal. Yang pertama, karena kecantikannya dia. Kan ada perempuan memang yang masya Allah yang masya Allah ya. Ketika suami memandangnya, tentram hatinya. Yang kedua, dikarenakan si perempuan pandai mengambil hati suaminya. Dia itu pinter tuh, ngambil hati suami Baik dengan dia itu bersolek, dengan dia berdandan. Karena ada wanita cantik tapi tidak pandai mempercantik diri. Dia memang wajahnya udah cantik. Tapi kadangkala aroma di tubuhnya tidak mengenakan. Ya Kadangkala tadi habis masak ikan, semua badannya bau ikan. Bukain pintu suami dengan rambut yang ini. Oh bang, udah datang bang. Oh iya, silahkan masuk. Kata si suaminya, Masya Allah. Dan para suami ingat, ketika istrinya mempercantik dirinya, puji dia. Puji tuh kesian tuh perempuan. Kadangkala dia tuh, perempuan itu kan boleh bersolek untuk siapa? Untuk suaminya. Ketika dia sudah bersolek, udah merias wajahnya dengan pakaian yang begitu begitu indahnya, dia nungguin kita. Anak-anak udah pada tidur. Dia bukain pintu sama kita. Sisanya lihat, oh, kau wajahmu kok kayak gini sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Tuh besok gak akan merias diri lagi tuh. Seharusnya suami ketika, ya Masya Allah, cantik banget kamu. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam mau sholat karena kala mencium istrinya. Mau ke masjid nih, beliau cium istrinya sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada wanita-wanita itu. Sedangkan sebagian orang, masya Allah, Ustaz, istrinya udah tua, masa pakai dicium-cium? Ya Allah, tuh istrimu halal. Maka tolong nih, perempuan ketika dia bersolek, suami juga harus gayung ini harus bersambut. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Kita mau keras bagaimanapun, satu tangannya nggak akan ada suara. Tapi ketika berdua, jalan. Maka suami harus tahu haknya istri, dan istri tahu sama haknya suami. Baru ketemu tuh. Insya Allah berjalan seperti itu. Jadi perempuan yang paling baik adalah yang paling nyaman dipandang mata. Usahakanlah suami datang dalam kondisi dia sudah bersih dia sudah rapi. Karena pulangnya suami ini insya Allah udah bisa diketahui ya. Pulang jam sekian sekian ya kecuali dia pulang-pulang mendadak ya kita nggak tahu. Yang kedua, wa ida amartaha ataat. Kalau disuruh taat, nurut. Jadi para wanita ketika suaminya memerintahkan kepada sesuatu, samikna wa ato. Nggak perlu suaminya ngomong, dek kau sore ini nggak usah datang ke arisan ya. Abang nanti mungkin pulang sebelum sore. Bang, laranganmu ini haram apa makruh? tunjuk tanya larangannya haram atau makruh. Nggak benar. Sudah gak Sami'na wa Iya bang. Aku akan lakukan itu. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, laksanakan. Selama perintah suami sesuai dengan fitrah wanita, laksanakan. Tapi kalau memang suami ngomong datang ke rumah, eh dek, tolong tuh ya. Nah, itu kayaknya genteng lagi bocor nih. Kau nanti naik ke atas tuh. Apa wajib dia taat kepada suaminya? Wah, gak wajib yang seperti itu. Atau mobil, ban mobil kempes. Eh tolong digantikan itu ban mobil. Abang mau sarapan. Nah, itu gak wajib taat. Jadi hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan fitrah wanita itu nggak wajib taat. Tapi kalau sesuai dengan fitrah dia, wajib taat, patuhi. Karena nggak suka suami itu mendengarkan wanita yang membantah. Dan suami ketika menghadapi istrinya yang membantah harus sabar. Harus sabar. Diperbaiki istrinya. Kemudian, wa idha ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau kau sedang tidak di rumah, tuh perempuan akan menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya dia tidak menghambur-hamburkan harta suami. Dia tidak akan memasukkan ke rumahnya kecuali yang diizinkan oleh suami. Maka para wanita, kalau ingin menjadi wanita yang terindah, usahakan hubungan dia dengan medsos, dengan media sosial ini dikurangin. Semua teman-teman pria yang bukan mahramnya, yang bukan kerabatnya, delete semua. Betul. Karena itu akan merusak rumah tangga juga. Suami juga seperti itu. Suami usahakan hubungan dia ya kita sudah nggak bisa ya membatasi medsos itu dia akan orang sudah akan hidup bisa dengan HP-nya, dengan laptopnya, dengan komputernya, dia akan Facebookan, dia akan macam-macam. Tolong nih, bagi yang wanita, ingat yang bukan mahram dia, yang tidak ada hubungan kerabat sama dia, dihapus semua. Kemudian yang wanita-wanita juga cari wanita-wanita yang baik. Karena ada wanita-wanita yang terlaknat yang dia suka menjelek-jelekan orang lain kepada dia. Jangan. Ada wanita yang suka ngomong, "Eh, suamimu itu gak bener tuh. Suami itu kayak gini gitu." Ah, delete dia, hapus kontaknya. Dan para suami juga seperti itu. Ketika ada wanita-wanita di BBM dia, di kontak dia yang tidak ada hubungan kerabat sama dia, hapus. Ya. Karena apa? Karena kita sama, kita ingin istri kita nih menjaga diri. Kita pun harus menjaga diri kita. Dan Nabi SAW mengatakan, Ihfadillah, yahfad. Ihfadillah tajidhu tujah. Wa idha alillah. fas'alillah. Ihfadillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan jaga istri kita. Allah akan jaga anak kita. Allah akan jaga keluarga kita. Asalkan kita jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak jagain Allah, maka Allah nggak bakal jagain keluarga kita. Kita sendiri hidupnya bebas seperti itu. Kita menginginkan istri kita nih harus tertutup, harus apa? Ya kau yang harus jaga Allah. Insya Allah istrimu akan akan menjaga yang seperti itu. Kalau terjadi permasalahan di rumah tangga, semua rumah tangga ada permasalahan. Ada istri-istri yang dikasih tahu satu kali nurut, ada istri-istri yang bandel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahun, fa'idhuhun." Dan wanita-wanita yang kalian takut mereka ini nggak nurut. Khawatir nih, kan udah kelihatan ada gelagat-gelagat wanita ini kayaknya wanita ini hmm, nggak benar nih kelakuan dia. Udah kelihatan sama kita apa yang harus kita lakukan? faizuhun Berilah mereka mau iroh. Berilah mereka nasihat. Bagaimana nasihat suami kepada istri? Nasihat suami kepada istri adalah nasihat kekasih kepada kekasih. Jadi nasihatnya harus dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Jangan sok. Bukan marah nih. Mau iroh. Panggil dulu istrinya Kemudian usahakan ketika ngasih mau itu tidak di depan orang. Karena siapapun ya, kalau dikasih nasihat di depan orang banyak itu susah menerima. Istri kita punya kesalahan, ya kita panggil. Malam hari ya, cari suasana yang tepat. Selesai makan malam, dek, aku ada yang ingin aku bicarakan. Kau ada waktu. Oh tunggu bang, anak-anak lagi nangis. Seperti itu ya. Jangan kasih nasihat. Cari waktu yang tepat. Baru setelah itu ngomong. Nggak perlu antum dudukkan dia, kemudian baca Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd. Sambil direkam semuanya. Uh, lagi ceramah nih Bang ya. Insyaallah. Iya. Susah ngasih nasihatnya itu katakan cinta kepada dia. Nabi alaihi salatu Ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya, eh, bukan istrinya, sahabatnya nih. Beliau memulainya dengan cinta dan kasih sayang. Ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi alaihi salatu Ya Mu'ad, wallahi. Masya Allah. Bismillah, anak izin minum dulu. lagi ngasih nasihat istrinya, bukan. Nah, sampai mana kita jemaah? Mu'ad, Mu'ad bin Jabal. Nah, bayangkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah. Ketika orang mau ngasih nasihat, kemudian dia ngomong cinta, hati itu akan terbuka. Yang memberi nasihat aku ini orang yang cinta sama aku. Tapi ketika memberikan nasihat dengan cara, eh kau itu dari tadi nggak benar yang kau lakukan. Apa, Apaan bang? Mulai ini panas sudah. Nah, katakan cinta kepada dia. Tolong deh, aku minta banget ya. Abang ini sayang sama kau gitu. Ya. Sampai abang kalau tempat kerja itu kepikiran engkau terus. Dan harapanku ini aku bisa berkumpul denganmu di surga nanti. Ucapkan macam-macam setelah itu baru nasihat. Insya Allah dia akan nerima. Tapi ada wanita-wanita yang nggak nerima. Tapi rata-rata insya Allah wanita itu baik. Ya. Insya Allah dia nerima. Tapi kalau dia setelah kita beri nasihat dengan cara yang baik. Kadangkala sebagian wanita itu ngomong. Abang ini mengharap aku seperti Aisyah. Tapi abang sendiri tidak seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kadangkala seperti itu. Makanya kita harus tahu harapan kita itu kita bercermin. Kau minta istrimu seperti Aisyah, ya paling enggak kau harus memperbaiki diri. Sehingga ada kesetaraan kita minta kepada istri kita. Kalau ternyata dia enggak mau, udah dikasih nasihat berkali-kali Ustaz, anu kasih nasihat subhanallah. Wahjuruhunna fil mawaji. Dan jauhi dia di tempat ranjang di tempat tidur. Tuh, di situ ujian berat seorang suami. Seorang suami tetap satu ranjang, tapi tidak memperhatikan istrinya, saling memberikan punggung. Di situ ujian. Ketika suami melakukan ini, insya Allah si istrinya akan sadar paling enggak. Kenapa ya? Suamiku kok tidak mau memandangku. Mungkin aku punya salah. Dia sudah dikasih tahu tentang kesalahan-kesalahannya. Tapi dia tetap mungkin dia akan memikir. Tapi ketika suami udah dikasih nasihat istrinya ini sama suaminya, tapi dia tetap mendatangin istrinya, maka si istri akan merasa menang Tetap suamiku butuh sama aku. Gitu. Ini subhanallah ya Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran indah. Enggak jangan digaulin istri. Itu nasihat. Kemudian setelah berlalu mungkin sehari, dua hari, tiga hari ya. Karena memang sebagian lama mensyaratkan tiga hari lah kalau mau menghajar istrinya. Setelah itu kalau memang nggak ada perubahan, ya udah. Cara yang ketiga, wadribuhun. Pukul. Apa yang dipukul? Pukullah dia dengan pukulan yang tidak mematahkan tulang atau mememarkan kulit. Memangarkan dagingnya. Pukul kaki tangannya umpamanya sini, dia. Ya Allah, abang ini udah capek yang eh, ngasih tahu kau ya. Eh, tolong kau dengarkan nasihat abang ya. Ya, nggak sakit bang. Ih, nggak insya Allah jemaah. Itu istri yang seperti itu yang biasa dipukul sama suami. Jadi ada suami yang biasa mukul istrinya. Ada suami-suami bisa mukul istrinya. Jadi ketika dipukul istrinya, dia nggak mempan dipukul. Tapi istri yang dihormatin sama suaminya, Istri yang disayangin sama suami. Ketika suaminya mukul, yang sakit adalah hati dia. Subhanallah, suamiku kenapa mukul aku? Maka dia akan itu harapannya. Jadi memukul dalam Islam ada aturannya. Nggak boleh mukul wajah. Wala tuqabbih. Wala tadribil wajah. Para suami nggak boleh mukul wajah dan tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Kau itu kayak gini, kau itu kayak gitu nggak boleh. Karena memperbaiki itu bisa dengan tanpa menyebutkan kejelekan dia. Jangan dia aku minta tolong ya kau seperti ini. Nggak perlu menyebutkan kejelekan-kejelekan dia, nggak perlu. Ini adalah cara untuk memperbaiki istri kita. Ketika tidak bisa diperbaiki, apa yang lakukan suami? Ya, kalau dia bisa bersabar, tapi terkadang kesabaran dia akan bermuara kepada perceraian juga. Karena sakinah yang dia ingin dapatkan dari istrinya dia tidak dapatkan, dia terkadang harus harus cerai, ya harus sabarlah ketika harus terjadi perceraian daripada berkumpul di rumah tangga kemudian ribut terus. Kadangkala perceraian adalah salah satu solusi yang paling baik. Wa iyatafarraqu yughnilah kullan min Kalau mereka harus berpisah, Allah akan cukupi keduanya dari fadlullah, dari keluasan Allah dan anugerahnya. Itu bagi para suami. Gimana cara istri memperbaiki suaminya? Karena kita juga melihat ada suami-suami Ustaz, suamiku ini kasar Ustaz. Aku menikah sama dia 17 tahun, tiap hari yang diomongkan di rumah itu mesti kebun binatang. Ada suami-suami yang ngomongnya kasar. Udah gak tahan Ustaz, aku udah udah mau pisah aja. Ya jangan dulu. Ada cara memperbaikinya, cara menasehati seorang suami. Ingat ketika istri memberi nasihat kepada suami, itu bawahan memberikan nasihat kepada atasan. Nggak bisa istri dengan perintah mamanya, bang sini bang, duduk sini bang, anak mau ngomong sama kamu. Biar tahu tuh. Suami tidak akan mendengarkan yang seperti itu. Tapi usahakan mamai caranya dengan nulis surat. Ya, dengan nulis surat. Tulis surat, ungkapkan cinta kita kepada dia. Karena kesian kita kan bang anak-anak ini kesian tiap hari mendengarkan ucapan yang nggak benar ya. Demi anak-anak lah bang kalau bisa kita berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang nggak benar ya. Atau beli buku. Ketika beli buku ngasih tahu bapak-bapak nih, ibu-ibu beli buku ada sebuah buku judulnya Maafkan Aku Bila Aku Tak Sempurna. Masya Allah tubuh itu. Bilang sama suaminya, bang, nih baca nih. Biar kau tahu bagaimana memperlakukan istri. Nggak dibaca. Tapi kalau, bang, aku baca buku ini bener apa enggak bang buku ini bang ya? Aku takut tersesat baca buku ini bang. Abang boleh koreksi bang. Siap, sini. Oh, karena suami kan kayaknya jadi tukang koreksi gitu kan. Di situ dia akan, oh ternyata kayak gini Insya Allah dia akan sadar istri kita. Kemudian cari waktu-waktu yang pas kalau mau ngomong sama suami. Ketika ribut, ngasih nasihat ribut, satu harus ngalah. Sebenarnya yang ngalah itu suami. Karena dia pemimpin. Arijalu qawwamun. Dia paling nggak dia tahu nih. Nih ombak, nih badai nih. Badai kalau lagi datang tuh menerpa semuanya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Badai itu kalau datang, Masya Allah. Akan menghancurkan semua yang ada di sini mungkin. Tapi dia tidak bisa membuka simpul tali. Untuk tahu tali itu? Nggak bisa dibuka sama badai. Ini lagi ada masalah. Nggak perlu marah. Maka kalau satu marah, yang satu mendiamkan. Iya dengerin. Nah, Nabi SAW ketika Aisyah marah, beliau diam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggak boleh itu perempuan ngangkat suaranya. Tapi kepada suaminya. Namun suami ketika istri yang ngangkat suara tidak perlu ditegur. Eh, Kau kalau mengangkat suara di atas suamimu bisa masuk neraka. Jangan seperti itu. Dia kadang-kadang karena emosinya, eh nggak apa-apa aku masuk neraka. Iya jemaah, orang itu kalau lagi emosi dikasih tahu, bukannya dia malah sadar. Maka biarkan, biarkan dia. Dia marah, Nabi Alaihissalam ketika Aisyah marah, beliau diam. Ketika sudah tenang, ya kejadian ketika Abu Bakar masuk ke rumah Nabi Alaihissalam, Aisyah ngangkat suaranya. Abu Bakar nih mau ngasih pelajaran sama Aisyah radhiyallahu taala Tapi dilarang sama Rasulullah, dihalang-halangin sampai Abu Bakar pulang. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pulang, Nabi mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kau nggak melihat tadi tuh, aku bela-belain engkau, kata dia. berusaha untuk mengambil hati. Seperti itu menyelesaikan masalah. Karena kalau namanya rumah tangga, ya wajar ada marah di sana, ada konflik di sana, tapi suami yang harus bisa megang kendali. Istri pun kalau suaminya yang marah, jangan dijawab. Kadang-kala istri, Ustaz, anak nggak salah, Ustaz. Yang salah ini suami anak, bener. Tapi jangan dijawab. Karena dia lagi marah. Kalau sudah selesai marah, selesai ini, cari waktu yang pas untuk meluruskan membenarkan permasalahan itu. Hadza wallahu a'lam Itu mungkin jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadikan kita lebih faham bagaimana posisi setiap pasangan dalam kehidupan ini yang para suami bagaimana dia sebagai suami yang diidamkan oleh para wanita dan sebagai istri bagaimana dia menjadi istri yang diidamkan oleh para suami, tapi perlu diingat bahwasanya semua memiliki kekurangan. hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan ini. Nampaknya setelah mendengar penjelasan tadi, judulnya berubah, rumput sendiri lebih hijau. Insya Allah. Insya Allah. <laughs> Ya baik para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab dengan narasumber kita di kesempatan ini. Bagi pendengar yang menyimak melalui Radio Mas Bin Jabal, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 08 52 55 50943 08 55 50943. Dan kami awali dari hadirin yang berada di masjid. Silakan Pak, dari Bapak-bapak dulu. Ya, silakan dari Bapak-bapaknya kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan menolak Eh, laki-laki yang baik akhlak dan agamanya Ustaz? Pertanyaannya adalah apakah kekacauan yang terjadi yang disebutkan adalah kekacauan secara global ataukah hanya berdampak kepada keluarga wanita yang menolak lamaran? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kalau kita menolak orang yang baik, apakah kekacauan yang dikatakan oleh Rasul SAW itu akan menimpa keluarga yang menolak atau semuanya? Nabi SAW mengatakan takun fitnatun fil ardi. Akan terjadi kekacauan fil ardi. Di muka bumi ini. Karena ketika orang-orang soleh itu ditolak, maka keluarga ini akan menikahkan putrinya dengan orang yang nggak soleh nanti. Akan muncul anak-anak yang tidak soleh. Yang dia akan membuat kerusakan di dalam muka bumi. Jadi kerusakan itu yang pertama tentu di keluarga. Setelah itu akan menyebar ke dalam ke muka bumi ini semua. Munculnya modelnya anak-anak model yang kita lihat yang durhaka sama orang tuanya. Itu kadang -kadang masalahnya di tadi itu. Hadza wallahu alam bisawab. Naam. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau mengenai uh, ayat Al-Qur'an kalau tidak salah yang berbunyi eh, laki-laki uh, yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. <clears throat> Tapi kalau melihat dari kisah Nabi Lut, Nabi Nuh maupun sahabat Abdullah bin Umar, rasa-rasanya kurang beruntung mendapatkan seorang istri. <clears throat> Bagaimana uh, penjelasan tentang uh, ayat ini Ustaz? Syukuran jazakumullah khairan. Nah. Tayyibatu tayyibin. Orang-orang baik tuh buat wanita-wanita yang baik. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, penafsiran pertama mereka mengatakan bahwasanya seharusnya orang laki itu mencari Orang baik itu mencari istri yang baik. Jadi itu seakan-akan perintah syar'i. Kita diperintahkan untuk mencari istri-istri yang baik, lelaki yang baik. Orang yang buruk akan mencari wanita-wanita yang buruk akan mencari lelaki-lelaki yang buruk. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan itu secara kauni. Jadi hukum umum secara global itu orang baik akan dapat orang baik. Secara umum, kalau ada oknum yang terjadi seperti yang disebutkan tadi, itu hanya oknum saja. Tidak bisa menjadikan patokan patokan bahwasanya semuanya seperti tidak. Ada orang-orang baik yang memang istrinya tidak baik seperti itu. Kemudian kita melihat seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, wanita-wanita yang muslimah mungkin pada waktu itu masih belum belum ada. Bahkan berapa banyak yang masuk Islam. Pada waktu masa Nabi Nuh, istri Nabi Nuh mungkin yang terbaik di antara yang terburuk pada waktu itu. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan ayat itu juga, ya tadi yang saya katakan, bahwasanya seharusnya seorang lelaki yang baik mencari wanita yang baik pula. Perbaiki diri kita. Insya Allah Allah akan kasih kita rezeki istri yang baik. Bagaimana Ustaz? Anak udah soleh Ustaz, tapi istrinya buruk. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang memang kita hadapin sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum. Kita mengambil dulu pertanyaan dari akhwat supaya lebih adil. Uh, pertanyaan pertama set suami yang apabila dia sudah berniat menceraikan istrinya dari tiga bulan yang lalu maka hal itu Apakah hal itu tidak apa-apa dan apakah hal ini dibolehkan? Kemudian seorang suami menikah lagi poligami tanpa sepengetahuan istrinya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memang ada juga pendapat ulama yang membolehkan poligami tanpa izin dari istri yang pertama. Tapi kan Ustadz itu dikecualikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja atau bagaimanakah seharusnya kami para umahat menghadapi masalah ini? apabila suami kami juga seperti ini? Mohon jawaban dan nasihatnya. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, seorang suami yang punya niat menceraikan istrinya mulai tiga bulan yang lalu umpamanya, niat itu tidak akan membuat cerai jatuh. Sekedar niat, selama belum diucapkan. Tapi kalau dia sudah mengucapkan baru jatuh. Karena ada suami-suami mungkin yang dia masih bertahan. Tapi dalam hati dia niatnya aku mau ceraikan istriku. Kalau dia nggak berubah ya terus dia bertahan itu tidak jatuh cerai dan nggak masalah niat seperti itu kalau memang untuk untuk kebaikannya nanti. Lalu bagaimana posisi suami yang kawin lagi tanpa izin istri? Pada hakikatnya tidak ada kewajiban izin istri. Untuk siapapun. Namun di Indonesia ini kan peraturan yang dibikin oleh pemerintah kita kalau mau dapat surat nikah. Kalau mau dapat surat nikah tuh harus ada izin. Kalau nggak mau dapat surat nikah, ya ya nggak ada izin. Lalu para wanita ketika suaminya kawin lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, pernikahan itu sah dalam Islam. Namun ingat para suami, ada hal-hal yang perlu dipikirkan yang berkaitan dengan warisan, yang berkaitan dengan hak-hak istri kita dan anak kita. Soalnya ketika kita menikah tanpa surat umpamanya nih, tanpa surat menik meninggal nih bapak. Kadangkala istri keduanya dapat warisan, nggak bisa dapat warisan. Ketika berangkat ke mahkamah, ini istrinya mana buktinya nggak ada. Anak-anaknya nggak dapat warisan. Dan itu bermasalah ke depannya. Usahakan para suami yang kawin lagi nanti memberitahukan kepada istri Supaya nanti anaknya ini akan jadi mahram dengan ibu ibu ibu tirinya. Kemudian anak sama anak akan jadi mahram. Ketika itu disembunyikan nggak ada yang tahu sampai mati, bisa terjadi anak kawin sama kakak kawin sama adiknya nantinya. Itu yang ditakutkan dan pernah terjadi yang seperti itu, pernah. Ada orang nikah di kampung sana. Dia menikah di kampung sana, sudah dia pergi. Suatu saat jemaah, si lelaki ini balik ke kampung sana. Bukan ke kampung sana, dia ke tempat lain dia melihat seorang perempuan cantik kata dia. Dia mau nikahin. Ketika dia mau nikahin ternyata anaknya sendiri. Karena dia nikah terus di Ditinggal seperti itu. Dulu banyak terjadi seperti itu. Orang-orang menikah di kampung sana, kemudian ditinggal, menikah di kampung sana, ditinggal. Itu berbahaya sekali tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah SWT. Lalu bagaimana menghadapi suami yang nikah lagi? Masalah hukum tidak perlu kita bicarakan. Tapi yang perlu dibicarakan adalah masalah bagaimana seharusnya yang menikah kembali. Dan bagaimana seorang istri yang punya suami menikah lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil berapa? Cukup satu. Cukup satu. Kalau takut tidak bisa berbuat adil. Tapi kalau kalian berani dan merasa bisa fadhal. Kemudian para istri ketika menghadapi suami yang kawin lagi, jadikan itu sebagai balak dan ujian buat kita. Hidup di dunia ini nggak lama. Nih. Kemudian kita memiliki masa depan yang panjang sekali. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ribut di rumah gara-gara suami kawin lagi. Kita bercerai, anak-anak akhirnya kocar kacir ya. Anak-anak jadi gak benar gara-gara si ibunya tidak mau menerima musibah yang terjadi. Kalau ternyata suaminya tidak berbuat adil, mendolimin dia, di situ dia nanti mungkin bisa gugat cerai. Tapi kalau cuma gara-gara nikah lagi, jangan. Kesian dengan masa depan ibu sendiri, dengan masa depan anak-anak. Kadang kala subhanallah jemaah. Kita punya mobil, kita punya mobil ketabrak belakangnya umpamanya, masih bisa dipakai. Lebih baik mana punya mobil yang ketabrak atau mobil kita hilang sama sekali? Ibu-ibu, lebih suka mana ibu? Punya mobil tapi ketabrak belakangnya tuh atau nggak punya mobil sama sekali. Mending nggak punya mobil Ustaz, nggak apa-apa. Enggak lah. Terkadang seperti itu mereka, ibu-ibu itu. Daripada punya suami Ustaz, tapi dia punya istri lagi, lebih baik nggak punya suami. Tidak, jangan. Bukan berarti kau dengan bercerai itu masalah selesai tidak. Hidup ini dari awal sampai akhir itu adalah ujian dari awal sampai akhir. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk ujian kalian bakal dikembalikan kepada kami. Jadi ma'asyiral muslimat ya khususnya para ibu-ibu dan para orang tua. Mertua ini juga harus sabar. Ketika anaknya ternyata dimadu oleh menantunya harus sabar. Jangan dikomporin tuh anaknya, jangan. Suruh dia bersabar nak sudah Ini hidup memang ujian ya. Mudah-mudahan kau bisa bersabar dan gak lama nak. Nggak lama kita hidup di dunia ini. 60-70 tahun selesai. Tapi kalau ada kebahagiaan yang selama-lamanya di sana. Istri Nabi SAW cemburu ketika Nabi menikah lagi. Terjadi. Tapi mereka bersabar. Menghadapi hal itu insya Allah itu akan menjadi kesabaran dia akan mengantarkan dia kepada keharmonisan rumah tangga. Kemudian akan menjadikan anak-anak berterima kasih berbakti kepada ibundanya. Ada seorang wanita yang masya Allah dia bercerita, ya Ustaz, Ana sih kalau sama suami udah nggak cinta lagi Ustaz kata dia. Tapi anak demi anak-anak anak akan bertahan. Tidak masalah. Mudah-mudahan itu akan menjadi ganjaran pahala buat dia karena dia didik tuh anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. wallahu nah. Barakallahu fikum Uh, dan satu lagi pertanyaan dari Ahwat, mohon sabar Pak. Ya. Uh, satu lagi dari Ahwat, uh, kalau tadi tentang kesabaran Ustaz ini ada lagi pertanyaan dari faktor ekonomi terkait uh, suami akan poligami uh, pertanyaannya bagaimana agar kami istri bisa mengikhlaskan suami kami menikah lagi karena ekonomi suami juga pas-pasan dan hati kami untuk ikhlas masih berat adakah solusinya Ustaz karena uh, ada teman kami ingin kami jodohkan dengan suami kami nah, tapi kami masih ragu gitu. Insya Allah, insya Mudah-mudahan diperbanyak perempuan-perempuan kayak gini jemaah. Gulu amin. Insyaallah. Begini. Yang disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan buat orang yang menikah lagi dengan kecukupan. Bukan menikah lagi, maaf. Orang yang menikah demi menjaga kehormatan dirinya Allah akan memberikan kecukupan. Bukan menikah demi kekayaan. Ya. min ajlil Menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi dia menikah nih, anak miskin Ustaz, anak mau nikah kata dia. Dia bismillah, ente nggak mampu, nggak mampu. Anda dalam kondisi memang susah hidupnya, tapi anak takut kalau tidak menikah terjumus ke dalam kemaksiatan. Orang yang seperti ini akan diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang nikah lagi? Apakah dia miskin nikah lagi takut tambah miskin nanti jam Mungkin sebagian orang mengatakan ya bisa jadi Ustaz, dia dikasih bisa jadi semua. Tapi ketika dia satu tidak mampu memberikan nafkah, maka hati-hati. Ada orang-orang yang menikah lagi, naudzubillah min dia itu kerjanya kawin lagi tapi mempekerjakan istrinya. Nikah satu istri dibukain warung. Nah, ente sana buka warung. Nikah yang kedua bukain warung. Bukain warung, bukain warung di sana. Dianya nggak bekerja. Istrinya yang bekerja. Maka hati-hati kewajiban memberikan nafkah adalah 100% kewajiban seorang suami. Kalau tadi seorang istri masalah dia kurang berat untuk melepas suami, bukan melepas suaminya. Kalau memang kiranya suaminya bisa berbuat adil, kalau kira suami bisa berbuat adil, ya fadl sambil didoakan suaminya dan mudah-mudahan nanti bisa bersabar karena ada orang-orang yang awalnya sabar setelah terjadi dia akhirnya nggak sabar maka nasihat anak Bismillah ditata hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah mudahkan yang seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, silakan Pak yang cepat. Panitia mohon mic-nya diarahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, Alhamdulillah. Uh, yang pertama Ustaz, bagaimana mencarikan solusi yang stres karena dipasak nikah. Itu yang pertama. Masya Allah. Yang kedua, yang, laki apa perempuan yang dipaksa? Ya. Yang dipaksa laki apa perempuan? Perempuan. Yang kedua, depresi karena kepingin nikah. Iya. Iya. Terus jangan banyak-banyak uh, pertanyaan yang berikutnya. Uh, kami menemukan seorang ahwat dilamar pada hari Kamis. Malam Jumat nutup pintu dan tidak mau bicara dengan siapa-siapa. Hari Sabtu masuk rumah sakit jiwa. Hari Senin, Alhamdulillah sempat ketemu dengan Ana. Nah, bagaimana mencari solusi menemukan dengan kasus seperti ini? Allah, Allah. Yang terakhir Ustadz. Iya. silahkan <laughs> iya. iya, silakan Uh, ini inti yang terakhir. Saya pernah menemukan seorang laki-laki mengatakan kepada saya, jauh lebih ringan mengurus istri tiga daripada satu. Ini saya minta perbandingan dari Ustadz dan saya tidak sempat menanyakan bagaimana solusinya. Nah, dan orang yang seperti ini saya terbukti buat beliau dan kagum, tapi belum sanggup untuk meniru dia. <laughs> Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dimulai dengan pertanyaan yang terakhir. Jadi lebih mudah ngurus istri tiga daripada ngurus istri satu. Mungkin karena nggak diurusin istrinya. Jadi udah nggak diurusin istrinya. Kalau satu kan diurusin terus sama dia gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau itu mungkin pengalaman dia, terus terang jemaah banyak orang banyak orang itu yang dia mengatakan wah oh, gampang ngurusin istri lebih dari satu ya lebih istri tiga istri empat perlu diingat apa yang kita ucapkan itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan kelak Allah akan mempertanggungjawabkan nanti dia adil tidak atas apa yang dia lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi anak nggak ngerti mau jawabnya gimana nggak tahu. Tapi kalau pertanyaan yang pertama tadi bagaimana sol atau solusi untuk akhwat yang stres karena dipaksa menikah. Para jemaah hati-hati Jadi sebagai orang tua, ada orang tua yang jauh sama anaknya dia nggak tahu apa-apa dengan kondisi anak. Ada orang tua yang ke bapak nih khususnya. Yang kerjanya cari duit pulang, cari duit pulang, cari duit pulang. Seperti itu aja. Nggak ada kedekatan dengan anaknya. Sejak kecil ya. Bagaimana dia tidak memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Dia tidak tahu ada apa sama anaknya. Mungkin dia punya, punya permasalahan di sekolahan, mungkin dia punya permasalahan macam-macam, mungkin dia sedang jatuh cinta sama seseorang, Tahu-tahu dia dipaksa menikah, akhirnya dia stres dalam kondisi keimanan yang tidak tidak labil ya. Seperti itu, itu orang tua tanggung jawab. Maka ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satunya itu dengan memperhatikan anak-anak kita, apalagi anak perempuan. Datang duduk sama dia. Ya. Jadikan anak kita kalau sudah besar itu sebagai teman ngobrol gitu. Dia punya keluhan-keluhan, dengarkan keluhan dia. Karena ada sampai anak-anak itu yang mau beli waktu bapaknya. Ada seorang anak diceritakan di sebuah kitab itu, dia ngomong sama bapaknya, bapaknya ini sibuk per Tanya, Pak, bapak ini gajinya berapa? Bapak tuh gajinya per jam. Per jam itu kalau nggak salah 50 dolar lah, dia sebutkan. Oh, iya Pak. Suatu hari dia ngomong, Pak, boleh Ana minta waktu Bapak setengah jam. Ana punya duit 25 dolar. Karena dari orang tua yang tidak perhatian sama anak. Sampai anak tuh mau beli waktu bapaknya. Karena semua dihitung sama duit sama bapaknya. Seakan-akan ngobrol sama anak tuh tidak menghasilkan uang. Duduk sama anak. Sekarang kalau sudah stres kayak gini, siapa yang mau disalahkan? Mau dikatakan, oh itu perempuan kurang beriman, ya orang tuanya dilihat. Maka solusinya mungkin tadi di rukyah, ya pendekatan kepada dia. Coba di rukyah dia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan dan orang tuanya juga harus harus bertobat kepada Allah SWT. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana ikhwan yang depresi karena nahan nikah. Iya. Akhwat juga depresi karena nahan nggak kawin-kawin, suruh puasa. Itulah jamaah. Jadi gini, ada orang yang dikasih solusi sama Nabi Muhammad SAW. Solusinya jelas puasa. Tapi kerjaannya nontonin akhwa ikhwan ikhwan gitu. Ya akhirnya kepingin terus dia. Hasrat ingin menikah itu terus tumbuh. Tapi ketika dia menundukkan pandangan dia, kemudian dia berpuasa, cari tempat-tempat yang baik, insya Allah keinginan itu akan turun. Karena ada perempuan-perempuan yang ujiannya sampai mati nggak kawin. Ada. Kita melihat ujian itu seperti itu. Ada akhwat-akhwat yang sampai mati nggak punya anak. Ada akhwat yang sampai mati belum menikah. Jadi perawan tua. Ada akhwat-akhwat yang ujiannya diceraikan oleh suaminya. Dan semua itu ujian. Insya Allah ada solusinya asalkan kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali tadi di ruqyah ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Udah. Ya. Kalau bertanya satu, jangan empat gitu kan. Ini borong. Ya. ya, berarti satu pertanyaan satu orang, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan masalah pelamaran, Ustadz. Masalah pelamaran. Melamar. Masya Allah. Uh, bagaimana hukumnya kalau ada seorang lelaki yang melamar uh, wanita melalui walinya, namun laki-laki tidak memberitahu orang tuanya. Kemudian uh, wali dari wanita tersebut sudah mengatakan bisa, namun laki-laki ini mengetahui bahwa orang tuanya belum mengizinkan kecuali selesai kuliah dulu. Bagaimana apakah ada ikatan karena wali dari wanita sudah mengatakan bisa atau bagaimana Ustaz? Syukran. Mabruk, mabruk. Barakallahu laka wa barak alaik wa بينكما bainakuma fi khair insyaAllah. gini nih ingat anak itu punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya suatu kewajiban yang tidak diperdebatkan lagi. Bahkan hak orang tua itu lebih besar daripada hak istri, lebih besar daripada hak anak-anaknya, lebih besar dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, hak orang tua kita, apalagi ibu kita. Makanya tatkala ingin menikah, tolong nih yang diajak musyawarah siapa? Orang tua. Kalau orang tua kita mungkin dia Ustaz orang tua anak keras Ustaz. Ya, kalau orang tua keras apalagi kau nggak ngasih tahu, tambah nggak jadi. Saya punya teman masya Allah mahasiswa di kampus kita masya Allah. Dia tuh punya orang tua tentara. Masya Allah pokoknya orang tua. Dia mau kawin nggak boleh sama orang tua. Kau harus jadi pegawai negeri macam-macam lah seperti itu. Ibunya juga ngelarang. Akhirnya dia konsultasi, anak ngomong, syuf, minta tulis surat buat buat bapakmu. Kalau mungkin ngomong, takut salah ngomong. Kan anak kalau ngomong sama orang tua takut ngomongnya jadi gak bener. Akhirnya kita durhaka sama orang tua. Maka dalam kondisi penuh tulis surat. Akhirnya dia tulis surat yang awalnya minta izin gak dikasih izin. Tulis surat panjang surat dia sama bapaknya. Lalu dia datang lagi ke saya. Ustaz, Alhamdulillah. Ayah Ana nangis baca surat Ana kata dia. Dan Ana dibolehkan menikah. Jadi ada hal-hal yang orang tua kita nggak tahu. Kita kalau mau ngomong sama orang tua kan nggak enak gitu kan. Ngomongin sama orang tua. Pak, saya tolong dikawinkan sekarang. Kalau tidak saya bisa berzina ini Pak. <laughs> Itu langsung dikawinkan tuh sama bapaknya. Oh iya, baru kawin dong. Ya, kalau seperti Tapi kita mau ngomong kayak gitu kan nggak nyaman sama orang tua. Maka tulis kata-kata bagaimana kondisi kita, ya beban kita, yang mungkin kalau satu persatu kita ngomong sulit sama orang tua. Tapi kalau kondisi tadi, kita ngomong udah gak boleh sama orang tua. Apa ada ikatan? Ya boleh nikah ya, boleh ikatan itu nikah tapi gak dikumpulin. Nikah seperti nikahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan Aisyah radhiyallahu taala nikah udah resmi suami istri tapi tidak dikumpuli. Ngomong sama orang tua, kita minta ayah atau ibu, bu, mungkin saya nikah sama dia, tapi saya nggak ngumpulin dia sampai nanti acara walima. Tapi sudah halal sebagai istrinya. Jadi bukan ada istilah dulu tunangan ya. Atau gimana? Apa? Tukar cincin. Nah, sekarang tukar tukar akik gitu sekarang. Enggak lah, jangan pakai tukar-tukar cincin kalau. Baik, seperti itu kiranya antum mungkin bisa yang bisa ditawarkan kepada orang tua dan ini terjadi di di Madinah itu seperti itu biasanya. Jadi orang kalau mau menikah setahun sebelum walimah itu sudah akad nikah. Sudah akad nikah sudah resmi, tapi nggak boleh kumpul. Si suami boleh datang ke rumahnya, sekedar mengucapkan salam, assalamualaikum, gimana kabarnya? Karena sudah jadi Istrinya udah halal, tapi masuk kamar nggak boleh. Cuma boleh di ruang tamu. Itu seperti itu, itu mungkin salah satu solusi ya. Karena memang menakutkan sekali pergaulan anak-anak muda sekarang ini jamaah, apalagi anak-anak mahasiswa yang di kos-kosan ya. Rata-rata anak-anak yang di kos-kosan itu nggak bener. Karena tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Di rumah aja ada orang tuanya nggak bener. Bagaimana kalau dititipin di tempat kos-kosan seperti itu. Kalau bukan Allah yang jaga mereka, Allahu a'lam Nah. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya kita mengambil pertanyaan dari ahwat. Uh, eh, pertanyaan ini mungkin jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya dari Ikhwan tadi. Uh, eh, Ustadz, uh, eh, menikah adalah solusi kebahagiaan dunia dan akhirat. Uh, bagaimana dengan kami para akhwat yang belum mendapat jodoh sampai saat ini, sedangkan usia kami semakin senja? Uh, Pertanyaan selanjutnya Ustaz, uh, adakah ikhwa yang bersedia? Uh, mohon solusinya Ustaz serta pertanyaan lanjutannya Ustaz, apakah ada doa agar dipercepat untuk dipertemukan jodoh? Masya Allah. Masya Allah. Banyak, lamat. Jadi kalau ikhwan banyak yang siap insya Allah. Tapi kadang-kala gini, ikhwan-ikhwan tuh siap melamar tapi takut sama maharnya. Betul. Jadi harus harus ada negosiasi dulu ini. Baik. Subhanallah jemaah. Ustadz itu siapa saja yang jadi ustadz itu harus siap menghadapi semua permasalahan. Karena Nabi Alaihissalam itu tempat curhatan umatnya. Masalah satu yang mau kawin dia datang ke Nabi. Julaibib datang ya Rasulullah, nih sahabat samud nggak ada yang mau ngawinkan aku. Perempuan datang mau kawin datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi yang seperti ini ini wajar dan memang harus ada yang memberikan solusi kepada mereka. Bagaimana ketika mereka tumbuh besar semakin senja kemudian tidak memiliki istri? Perempuan itu boleh menawarkan dirinya. Boleh menawarkan diri kepada orang-orang yang soleh. Sebagaimana ketika seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang sahabat yang mengatakan, sahabat itu cerita, Abu Darda atau siapa yang bercerita? Atau Abu Musa al-Ash'ari. Dia cerita tentang kejadian wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Kata putrinya, ma'aqallah haya'a. Betapa nggak pemalunya tuh wanita. Sedikit merasa malu dia itu. Apa kata ayahannya? Tidak, dia lebih baik dari engkau. Kata. Dia menawarkan dirinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih baik dari engkau. Maka seperti itu, uh, kalau ada wanita memang yang ingin menawarkan dirinya datang ke seorang ikhwan yang memang sudah baik, ya kelihatannya baik, nggak ada masalah seperti itu. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi menawarkan putrinya kepada orang-orang soleh, tertawarkan. Jadi orang tua juga harus bergerak Orang tua harus bergerak. Jangan tuh perempuan cari pasangan sendiri. Karena kita lihat kehidupan sekarang ini dengan adanya pergaulan bebas tuh perempuan-perempuan cari suami sendiri. Kadang-kala orang tua melihat, nak kok, kok belum punya pacar nak? Bingung orang tua. Ketika ada lelaki yang membawa anak perempuannya senang orang oh sudah laku anak. Padahal nggak benar seperti itu. Kemudian ada pun doa-doa terus ya minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dikasih pasangan yang soleh minta Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama baca doa itu terus jangan pernah putus asa datang nanti jodohnya kalau tidak di sini Allah akan kasih jodoh kelak di surga Allah Subhanahu wa taala hadza wallahu a'lam Barakallahu fikum. E, pertanyaan berikutnya ada satu pertanyaan yang mungkin tidak dibahas tadi dalam materi set yaitu bagaimana menghadapi keluarga di mana mertua ikut campur dalam uh, urusan rumah tangga dan hal ini bagaimana batas seorang suami dalam toleransi seperti ini. Allahu Akbar. Nah, salah satu yang merusak rumah tangga itu campur tang campur tangan dari mertua. Baik dari mertua lelaki atau mertua perempuan. Mertua perempuan dari mertua istri bukan mertua istri apa, orang tua istri itu harus tahu bahwa dia telah melimpahkan putrinya kepada itu lelaki. Tatkala seorang bapak mengatakan zawaj tuka, wa ankahtuka makhtubataka binti bimahar khamsin alf riyal kemudian diterima bapak ngomong itu si calon mempelai laki mengatakan gabil tu, aku terima, itu beralih. Siapa yang harus ditaati oleh si istri? suami. Bapaknya nyuruh sesuatu kepada istrinya, suaminya melarang, siapa yang harus satukan? Suami. Sebagian bapak mengatakan enak banget kata dia, saya yang membesarkan dia, saya yang ngasih makan dia. Ya sudah, jangan dikawinkan. Jangan dikawinkan, ambil lagi. Karena konsekuensi kau menyerahkan dia itu diserahkan kepada suaminya nih. maka Makanya Allah menyebut tentang peralihan itu. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu mengambil perjanjian yang dahsyat, yang berat dari para lelaki. Nggak main-main, surga dan neraka di sini. Maka seorang mertua harus tahu bahwasanya dia sudah menyerahkan putrinya kepada istri kepada putrinya kepada suaminya itu kalau ada masalah yang memang harus diperselesai diselesaikan ya dengan cara yang baik-baik jangan cawi-cawi apa ya jangan ikut campur masuk ke dalam sana si istri harus tahu diri dia sudah dewasa dan dia sudah lama membuat orang tuanya itu lelah membesarkan dia masa ketika dia sudah dikawinkan dia masih merepotkan orang tuanya ingat dengan kejadian seorang syekh yang bercerita tentang suami istri yang ribut di Jeddah sana. Tahu-tahu suaminya menampar istrinya. Subhanallah. Si istri nangis karena ditampar. Mau nggak mau dia nangis. Itu senjata wanita. Dalam kondisi menangis istri ini menampar haram hukumnya. Tapi itu terjadi karena emosi si suami. Tahu-tahu ada yang ngetuk pintu rumahnya. Ada yang masang bel di rumah. Si suami ngelihat dari keker itu ya, yang kecil itu ternyata yang datang mertuanya mertuanya sama keluarga besarnya datang istrinya habis dipukul bagaimana kejadian masya Allah akhirnya dibukakan pintu istri masuk ke kamar membasuh wajahnya akhirnya dia menjumpai ayahanda dan ibundanya dalam kondisi air matanya menangis si ibu bingung nak kenapa kau nangis nak kata dia Ya Allah Ummi, aku ini rindu sama Ummi sama Abi. Ternyata Allah kirim Ummi sama Abi ke sini. Masya Allah. Si suami melihat kejadian itu, dia langsung Masya Allah. Dia keluar rumah membelikan makan malam buat keluarganya. Setelah dia beli makan malam, dia mampir ke toko emas. Dia belikan buat istrinya sabuk emas. Seharga disebutkan oleh Syekh 10 ribu real kira-kira 33 juta dia. Sekarang 38 juta. Setelah makan malam, mertua pulang, udah sepi rumah, dia datang kepada istrinya. Minta maaf kepada istrinya sambil menyerahkan hadiah itu lalu mengatakan anti tastahiqin ruhi. Wahai istriku, engkau berhak mendapatkan nyawaku. Yang menyelamatkan rumah tangga itu siapa? Istrinya. Maka kalau istri laporan kepada orang tuanya, "Bapak nih, suamiku habis nampar aku nih." Jadi, "Oh, habis perang." Kau aku kasih anak supaya dijaga kau tampar-tampar. Tapi si istri tahu diri. Ini masalah masalahku. Kenapa aku harus ambil orang tuaku? Kesian abah sama umiku sudah besar, sudah lama dia capek membesarkan aku. Masa aku akan kasih beban sekarang lagi? Maka suami kalau melihat orang tua yang campur tangan mertua, ya dia harus bijaksana. Dia harus minta maaf ya kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Dia katakan, insya Allah anak akan selesaikan urusan anak. Katakan, tolong abah sama umi urusan anak. Kalau ada apa-apa ngomong sama anak. Ngomong sama anak. Anak akan perbaiki insya Allah. Jadi supaya tidak masuk lewat istrinya, merusak itu istrinya akhirnya. Ada wallahu a'lam bishawab dan para wanita mudah-mudahan dia terus bersabar. Lalu para mertua pada orang tuanya suami ingat ketika suami anaknya sudah dikawinkan sama tuh perempuan, dia sudah punya kewajiban membesarkan atau merawat itu perempuan. Maka harus sabar juga para ibu ya. Kadang-kadang melihat anaknya kok seakan-akan lebih berat kepada kepada kepada istrinya tidak itu memang kewajiban dia hadza wallahu a'lam Barakallahu fikum. Kami persilakan kepada Bapak. Ya, Kayaknya ini pertanyaan terakhir. Terakhir. Suaranya sudah mau habis. <laughs> ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kebiasaan di orang Sulawesi ketika ada pelamaran. Jadi sebenarnya uh, di Sulawesi itu bukan mahar yang tinggi Ustaz. Jadi yang tinggi itu adalah uang panaik. Uang, uang panaik. Uang panaik ada ini istilahnya uang panaik. Jadi bukan mahar yang tinggi. Jadi Karena, apa itu anu? Apa? Jadi ada uang semacam uang untuk dipakai belanja. Jadi biasa orang ketika pelamaran itu 100 juta. Uang muka ini, uang muka jadi. Ya, 100 juta, tapi ujung-ujung mahar ketika akad nikah yang disebutkan 88 real. Nah, itu yang sah. Jadi yang selebihnya uang itu dipakai belanja. Dipakai beli untuk keperluan walimah. Uh, yang menjadi pertanyaan buat saya Ustaz, ketika terjadi pelamaran, ihwanya juga artinya kita sudah diterima. Ihwanya ini baik, ahlaknya baik, sudah cocok dengan akhwatnya. Kita terjadi pembicaraan di rumah akhwat dengan orang tuanya. Tiba-tiba kita ditolak karena permasalahan uang panek tadi. Kita kemampuan ihwa misalkan cuma 20 juta. Orang tua akhwat minta 30 juta. Ihwannya tidak menyanggupi sehingga pernikahan itu batal. Pal pembicaraan sudah jadi semua. Cuman karena permasalahan uang panek sehingga pernikahan itu batal. Apakah orang tua seperti ini ketika membatalkan pernikahannya itu, apakah terjadi juga kerusakan di buka bumi Ustaz? Nah, itu pertanyaannya. Assalamualaikum. Iya. Jadi sebenarnya uang panaik itu masuk mahar. Karena kalau nggak ada itu nggak jadi kawin kan buktinya. Kalau nggak ada itu nggak nggak bakal dikawinin dia gitu. Bagaimana sikap orang tua yang seperti itu yang dia menolak itu laki-laki yang baik ya? laki-laki yang soleh, ya bisa terjadi kerusakan di muka bumi ini. Gara-gara uang penaik itu. Para jamaah, nikah itu mudah. Kita yang bikin repot. Inna dina, inna hada dina yusr. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadad dina ahadun ila galabah. Tidak ada seorang pun yang berusaha memberat-beratkan dirinya dalam urusan agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Akhirnya dia akan meninggalkan itu agama jadinya nanti. Ketika dia berusaha untuk memberat-beratkan diri dia. Kawin itu syaratnya itu apa sih? Rukunnya itu apa? Ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada saksi, dua saksi, wali sama maha. Kan selesai. Kita kalau urusan uang penaik, umpamanya tadi yang sampai 30 juta untuk belanja, untuk beli bikin terop, untuk bikin kuade, untuk makan, subhanallah. Kita yang mempersulit diri kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau banyaknya mahar itu adalah satu kemuliaan. Kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau walimah. Beliau itu walimah hanya dengan kurma dan roti. Atau dengan tepung yang dicampur dengan akid. Dengan minyak samin. Itu yang dimakan. Kita sebenarnya kalau mau kawin itu gampang. Satu juta cukup. Kita umpamanya menikah nih. Sudah satu keluarga Alhamdulillah. Panggil ada orang jual nggak tuh di sini ada jualan bakso. Ada yang jualan bakso tuh. Panggil hei bakso sini. Ini walimah anak. Boleh nggak jamaah? Boleh. Nggak repot sebenarnya agama itu. Jadi itu jadi walimah sudah. Ustaz, mereka yang nggak diundang gimana? Nggak perlu undangan kalau memang nggak mampu ngundang mereka. Tinggal dikasih surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan kirim surat telah menikah bulan dengan fulana mohon doanya. Kan kita kepingin semua orang tahu kita sudah menikah. Ya bismillah. Namun karena orang sudah mulai berbangga-banggaan dengan walimah. Dunia, tafahur. Nih anak habis 100 juta. Nanti habis berapa? Anak habis ya 99 juta. Yang ini fulan. Itu akhirnya jadi balak dari jamaah. Kemudian kita lihat nggak barokah walimah-walimah seperti itu, orang-orang miskin nggak diundang. Yang diundang orang-orang kaya untuk datang ke majelis itu. Nabi Alaihissalam mengatakan syarat ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan tuh makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Diundang orang-orang yang biasa makan enak. Yang dia, aduh, dia nggak datang pun dia makan enak di rumahnya. Kita lihat orang-orang kaya kalau lagi makan ya, prasmanan mau baik gitu ya, makannya sedikit. Karena dia sudah punya kolesterol, sudah kena gula, sudah ini macam-macam. Seperti itu, dia makan sedikit karena dibuang seperti itu. Wayumnauha, dilarang datang orang yang kepingin datang. Coba antum panggil tukang bangunan untuk prasmanan itu, masya Allah. Sepuluh orang habis langsung. Karena dia masya Allah jemaah Uh, ini kesempatan kata dia. Bahkan ketika dia dikasih makan ya, dikasih makan piringan gitu ya, masya Allah. Anda lihat sendiri dengan mata itu, sampai bersih. Tapi kalau orang kaya, dagingnya dimakan cuma secuil, ininya cuma sedikit, kemudian dibuang. Barokah tuh kalau kita mengundang orang-orang miskin tadi. Jadi sebenarnya ya kita yang harus berusaha. Ustaz gimana sudah tradisi? Ya bismillah. Tradisi ini insya Allah perlahan-lahan kalau mereka semakin ngerti agama sampai pernah datang kepada Syekh Utsaimin seorang laki mengatakan ya Syekh ana mengawinkan anakku dengan satu real. Satu real. Kata dia kalau bukan itu syarat sahnya nikah nggak perlu mahar nggak apa-apa. Tapi karena itu syarat ya dia pakai satu real. Syekh mengatakan bukan satu real itu tapi tadi uang penaiknya itu kata dia nggak ada sama sekali. Itu aja. Dan mahar jamaah ingat itu haknya siapa? Haknya istri, milik dia. Mahar itu semua. Ya tadi uang penaik itu milik dia. Ya bismillah lelaki mampunya potong umpamanya anak Ustaz cuma mampu motong ya 30 ekor kambing Ustaz. Ya nggak apa-apa potong 30 ekor kambing. Kalau yang mampu memboleh kalau dia mampu jamaah. Nggak dilarang. Anak mampunya Ustaz dua ekor sapi. Fadhol. Nggak dilarang untuk walimah itu. Tapi kalau nggak mampu jangan memberatkan diri. Dan tadi kalau sudah tahu mahal, cari yang murah jemaah. Karena memang kita juga ya tahulah ada orang-orang yang melihat kepada harta sedangkan kita tidak mampu. Hadza wallahu a'lam Iya, fadhil dibaca. Ada pertanyaan ya, terakhir ini. Satu pertanyaan terakhir kita ambil dan nampaknya Eh, sangat penting untuk dijawab dari pendengar kita melalui pesan singkat. Eh, Ustadz, eh, saya bersama suami sudah talak empat, namun sampai saat ini masih tinggal satu rumah dan mohon maaf masih satu tempat tidur. Apakah hal ini masih dibolehkan? Kemudian, bolehkah suami, bolehkah istri meminta cerai kepada suami karena suami ini melakukan perbuatan maksiat sampai pada tahap perselingkuhan, tapi nah. suami tidak mau menceraikan? Subhanallah. Iya, Pertanyaan yang pertama tadi, subhanallah, berkaitan dengan suami yang sudah mentalak istrinya talak empat. Talak itu dalam Islam cuma dua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, At-talaku marratan, fa'imsakun bima'ruf, utasrihum Tolak yang bisa rujuk itu cuma dua. Jadi ketika Ketika dalam kondisi idah tidur satu rumah nggak masalah, tidur satu ranjang nggak masalah. Ketika dalam masa idahnya tapi setelah masa idahnya habis, maka nggak boleh lagi serumah. Kemudian berkaitan dengan yang sudah cerai tiga, empat ini maksudnya tiga sudah ya. Ketika talak tiga itu, maka sudah tidak boleh kumpul satu rumah. Karena dia bukan istri sudah nggak boleh. Maksudnya dia talak empat terus dirujuk lagi, nanti talak lima terus lagi nggak ada. Setelah talak tiga itu tidak boleh rujuk kecuali istrinya dikawinin sama orang lain terlebih dahulu. Maka bagi yang penanya itu berusahalah untuk meninggalkan rumah itu. Kalau memang mau tetap satu rumah karena rumahnya milik berdua, ya rumahnya dibagi dua. Maksudnya diseket ya, disekat gitu ya, seperti itu. Betul jemaah Karena memang ada orang gimana Ustaz, ini rumah kita bangun bersama Ustaz, seperti Ya sudah, nanti bagi dua pintunya sendiri-sendiri masing-masing supaya tidak terjadi nantinya akan terjadi perzinaan akhirnya karena itu bukan bukan istrinya udah gak boleh dia kumpulin yang sudah talak empat itu lalu berkaitan dengan pertanyaan istri minta cerai karena suaminya berbuat berbuat maksiat sampai tingkat perselingkuhan yang pertama bagi para istri doakan suaminya Kemudian yang kedua, jangan gampang nerima berita dari orang lain. Karena ada orang-orang yang ingin merusak rumah tangga dia. Mungkin suaminya. Kemudian yang ketiga, kadangkala ada istri-istri yang suka buka SMS atau HP suaminya. Kadangkala ada sesuatu di situ yang suaminya tidak menanggapin, akhirnya si istri, "Bang, ini Abang kayaknya berhubungan dengan wanita ini umpamanya." Jadi rusak seperti itu. Dan para suami juga berusaha untuk menjaga HP-nya itu tidak berisi hal-hal yang membuat istrinya marah. Tadi perempuan-perempuan yang nggak ada hubungan, hapuslah nomor dia ya, buang nomor dia seperti itu. Lalu kalau memang sudah terjadi perselingkuhan dan itu terbukti dengan adanya saksi, dengan adanya bukti ya, dan tidak bisa diperbaiki suaminya, maka dia boleh menggugat cerai. Kalau memang tidak bisa diperbaiki. Cuma tolong, perceraian itu bukan solusi pertama. Mungkin suaminya semua berbuat dosa. Tapi harapannya suaminya bisa kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Tapi kalau nggak tobat suaminya, ya silahkan dia menggugat cerai dengan semua resikonya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bissawab jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Saya mohon maaf nggak sampai 11.30 karena saya harus berangkat ke kemana? Kolaka. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.